nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat ditetapkannya kita di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana banyak manusia yang mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniti jalan sunnah ini. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak mau menuntut ilmu, juga banyak di antara mereka yang berbuat dosa dan maksiat mereka tidak mau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan yang paling penting dan paling mulia yaitu adalah menuntut ilmu. Banyak manusia di zaman sekarang ini mereka tidak mau menuntut ilmu dan berat melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu. Dan antum subhanallah, antum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di ma'had yang tercinta ini. Kemudian ayolah bab azakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas uh, sebuah buku yang berjudul Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Para ulama telah menjelaskan tentang masalah akhlak ini. Artinya ketika mereka menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu selain dia butuh kepada ilmu, dia juga butuh kepada akhlak. Makanya para ulama sangat memperhatikan tentang masalah akhlak. Bagaimana seorang talibul ilmu bergaul? Bagaimana seorang talibul ilmu memperhatikan dirinya? Bagaimana seorang talibul ilmu bergaul dengan ustadznya? Dengan keluarganya? Dengan orang tuanya? Dengan sesama? Dan masih banyak yang lain akhlak-akhlak yang mesti ditanamkan dan dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Sebelum dia menuntut ilmu. Karena para ulama dahulu mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka menuntut ilmu. Kalau kita sekarang tidak. Kita belajar ilmu dahulu, adabnya dilupakan. Sehingga yang ada sekarang ini, ya sebagian kaum muslimin yang mereka menuntut ilmu, mereka melupakan adab. Akhirnya mereka jadi kurang ajar. Mereka jadi tidak hormat kepada orang yang lebih tua dari mereka. Karena masa mereka sudah memiliki ilmu, sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa menulis di internet dan lain sebagainya, sehingga merasa dirinya bahwasanya dia seorang yang alim. Karena ia tidak belajar akhlak. Makanya penting bagi kita, ayolah bab, azakumullah, khususnya saya, kemudian antum semuanya, untuk mempelajari akhlak ini agar kita betul-betul menjadi muslim yang berakhlak mulia. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia budi pekerti yang luhur. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan dan menceritakan tentang akhlak Nabi SAW ketika ditanya. Karena khulukuhul Quran, akhlak beliau itu Al-Quran. Dan Nabi SAW mengucapkan dan mengatakan bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak. Kemudian juga Nabi SAW bersabda akmal mu'minin imanan ahsanhum khuluqa. Mukmin yang sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Antum lihat di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan. Yang paling sempurna imannya, paling bagus akhlaknya. Bukan yang paling bagus akhlaknya, paling sempurna imannya nggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya kebagusan akhlak itu harus dibarengi dengan bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bagus pula hubungan kita dengan manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Dan banyak ya para ulama dahulu ya, termasuk uh, salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Muhanna. Beliau hadir di majlisnya Imam Ahmad rahimahullah itu hanya untuk mengambil adab pelajaran akhlak yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullah. Begitu juga Ibnu Wahab, muridnya Imam Malik. Kami itu mencatat adabnya Malik sebagaimana kami mencatat ilmunya. Jadi para ulama dahulu selain mereka duduk di majelis ilmu, bukan hanya mengambil ilmunya syekh tadi, tapi mereka mengambil akhlaknya syekh tadi. Dan bahkan sebagian besar yang duduk di majelisnya Imam Ahmad itu mengambil adabnya Imam Ahmad. Antum bisa bayangin bagaimana pentingnya adab dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Karena kalau kita katakan muslim, masuk juga muslimah. Jadi kita harus menjadi muslim yang beradab, berakhlak sebelum kita berilmu. Sehingga kita bisa tahu kapan kita menggunakan ilmu tersebut. Kita bisa tahu bagaimana adab-adab dalam debat. Kita bisa tahu bagaimana adab-adab di dalam masjid. Kita, kita bisa tahu bagaimana adab-adab menghafal Al-Quran. Adab-adab membaca kitab dan lainnya. Kalau kita memiliki adab. Sehingga ilmu yang kita hasilkan pun berkah. Kalau kita menuntut ilmu tanpa menuntut akhlak, tanpa mempelajari adab dan akhlak, maka ilmu kita nggak bakal barokah selama-lamanya. Jadi akhlak terlebih dahulu sebelum kita menuntut menuntut ilmu. Kemudian, ayolah Bapak azakumullah. Imam Malik berkata, "Ya benar akhi, Ta'allamil adab qabla an tata'allam al-ilm. Wahai anak saudaraku, belajarlah engkau adab. Belajarlah engkau akhlak sebelum engkau mempelajari ilmu. Ini Imam Malik rahimahullah. Jadi seorang itu harus mempelajari akhlak terlebih dahulu, baru kemudian dia mempelajari adab. Kemudian ayolah Bapak azakumullah. Imam Syafi'i pernah ditanya, Imam Syafi'i pernah ditanya, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Gimana sih keinginan engkau itu terhadap adab? Keinginan engkau itu terhadap adab gimana? Syahwatnya engkau terhadap adab itu bagaimana? Asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Fatawaddu a'dha'i anna lahum asma'an yasma'u min. Kata beliau, aku ini mendengar satu huruf saja tentang masalah adab maka seluruh anggota tubuhku itu pengen sekali rasanya memiliki telinga yang dapat mendengar huruf tersebut. Itu bisa bayangin ya, keinginan Imam Syafi'i. Bukan hanya telinganya beliau, tapi beliau pun ingin tangannya beliau memiliki telinga agar bisa mendengarkan adab tersebut. Beliau pun ingin badan beliau memiliki telinga agar bisa mendengarkan adab tersebut. Beliau ingin kaki beliau memiliki telinga agar bisa mendengarkan adab tersebut. Kemudian ditanya lagi kepada beliau, "Wa kaifa talabukalah?" Bagaimana kamu mencari adab itu? Kayak gimana kamu? Seperti apa kamu mencari adab tersebut? Apa kata beliau? Talabul mar'atul mudillah waladaha walaysa laha Aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia nggak punya anak selain dia. Jadi betul-betul kalau ibu, seorang ibu punya anak satu. Satu-satunya sudah. Terus anaknya hilang. Pasti bakal dicari. Nah Imam Syafi'i mencari adab seperti itu. Kayak ibu kehilangan anaknya. Dan ibu tersebut gak punya anak kecuali dia yang hilang. Saking sayangnya. Orang yang punya anak banyak aja kalau anaknya satu hilang nangis-nangis. Si ibu. Apalagi ini cuma anak satu-satunya. Nah begitu pula Imam Syafi'i ketika beliau mempelajari adab, mencari adab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya adab dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan terutama seorang penuntut penuntut ilmu, agar ilmu yang dia peroleh itu memiliki keberkahan. Kemudian ayolah Bapak azakumullah. Kita masuk pembahasan tentang masalah adab karena waktunya yang singkat. Kita masuk sekarang adab-adab seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. I. Bagaimana adab-adab kita dalam menuntut ilmu syar'i? Karena kita sekarang ini berada di tempat menuntut ilmu, ya sebuah pondok yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Maka kita penting di sini untuk bagaimana adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia harus mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ini yang paling penting. Yang paling pertama sekali, paling pokok, paling dasar, paling asas. Seorang penuntut ilmu, sebelum menuntut ilmu, dia harus mengikhlaskan niat. Niatnya dia dibinamin dulu. Mau apa? Tujuannya apa menuntut ilmu ini saya? Apakah tujuannya ingin terkenal? Tujuannya ingin agar masyarakat itu memandang saya. Tujuannya itu agar saya bisa masuk TV. Tujuannya itu agar saya bisa dapat duit banyak. Tujuannya itu agar perkataan saya itu didengar oleh semua masyarakat. Dan lainnya tujuan-tujuan dunia yang lain. Atau memang tujuannya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Dia ingin dengan ilmu tersebut, dia ingin dakwahkan kepada manusia agar manusia pun mendapatkan ilmu tersebut dan mendapatkan hidayah melalui tangannya. Nah ini apa dulu niatnya kita dalam menuntut menuntut ilmu. Maka nah, kita sebelum masuk ke mahat ini, kita niatnya apa? Apa kita cuma mau main-main? Kita cuma mau ngerasain pondok tuh kayak apa sih? Pengen cari pengalaman. Pengen nyusahin ustadznya. Atau pengen yang lain. Atau dia memang pengen masuk pondok ini agar saya mendapatkan ilmu syar'i yang betul-betul. Sehingga saya pun kembali ke rumah saya itu dalam keadaan kondisi saya sebelum dan sesudah itu berbeda. Nah ini apa dulu? Makanya ikhlas nih Ya, mengikhlaskan niat itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam seluruh amal, bukan hanya dalam menuntut ilmu saja. Tapi karena menuntut ilmu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui dua syarat. Sedangkan antum sudah ketahui, ikhlas dan ittiba. Mengikhlaskan niat dan juga mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang paling pertama, seorang penuntut ilmu dia harus ikhlas dulu. Bagaimana dia mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan oleh penulis perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu dan seseorang harus menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i dengan syarat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhlas ini merupakan syarat dalam semua ibadah. Akan tetapi, para ulama mengingatkan tentang wajibnya ikhlas karena sebagian manusia menganggap remeh dan lalai tentang ikhlas ini, apalagi orang-orang yang baru belajar menuntut ilmu dan yang seperti mereka. Jadi para ulama sudah menasihati kita agar kita sebelum menurut ilmu itu ikhlaskan niat terlebih dahulu. Sehingga ilmu yang kita dapatkan pun barokah. Kalau kita ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang kita dapatkan pun akan berkah. Dan kita akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang memang awalnya menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tujuan-tujuan dunia. Maka orang yang seperti ini rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nggak barokah ilmunya. Dan bisa jadi ayolah bab, bisa jadi apa yang dia cita-citakan sebelum dia menuntut ilmu itu nggak dapat apa-apa sama sekali. Umpamanya, saya kasih contoh. Dia niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, tapi dia pengen terkenal umpamanya. Dia nuntut ilmu, getol rajin pokoknya, bangun malam, dia hafalkan semua hadis-hadis, Al-Quran dihafalkan dan lainnya. Tapi memang tujuannya bukan untuk Allah. Tujuannya itu untuk terkenal umpamanya. Kemudian dia, dia, dia luluslah dia dari mahat ini umpamanya. Setelah lulus ternyata apa? Dia nggak terkenal terkenal sampai tuanya. Rugi. Ilmu yang dia dapat nggak barokah. Dirinya capek-capek, ya lelah letihnya dia nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena memang dari awalnya udah nggak beres. Ada orang yang memang menuntut ilmu karena dunia, tapi diperoleh oleh dia, keinginan dia tersebut diperoleh. Umpamanya tadi seperti ingin terkenal. Maka kemudian apa? Ketika dia keluar dari ma'had, maka dia jadi terkenal. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih. Tapi tetap saja yang seperti ini nggak lama umurnya. Tidak, tidak lama umurnya. Tapi keikhlasan dalam menuntut ilmu itu akan membuat panjang umur. Artinya panjang umur dalam hal dakwah, dalam hal ilmunya sendiri. Sehingga kesuksesan dalam dakwah, kesuksesan dalam mengajarkan pelajaran dan lainnya itu bergantung pada niat seseorang. Kita umpamanya sudah pintar kemudian kita ajarkan ilmu. Kalau kitanya nggak niatnya nggak ikhlas, apa yang diajarkan pun hambar-hambar saja. Nggak ada rasanya istilahnya. Tapi kalau kita ikhlas, masya Allah, ya, yang diajarkan ngena ke hati. Makanya kan para ulama ketika mereka menasehati orang-orang yang wa'il, orang-orang yang memberikan nasihat kepada umat, itu kalau umpamanya nasihat itu keluar dari hati yang paling dalam, masuknya pun ke hati. Ikhlas karena Allah. Langsung ngerasap dalam kalbu. Gitu. Beda dengan orang yang memang nasihat itu pengen dipuji sama orang. Oh Masya Allah, pinter ngomong dia. Oh Masya Allah nih orang ini menyentuh sekali kalau apa ngasih nasihat itu. Masya Allah orang ini kalau udah ngomong bikin nangis. Itu biasanya seperti ini cuman apa? Nyentuhnya cuma sedikit doang. Nggak ada asar sama sekali, nggak ada pengaruhnya. Kalaupun hadirin pada nangis, di saat itu saja keluar ketawa-ketawa lagi. Tapi kalau orang yang ikhlas, mungkin sampai rumah sampai nangis-nangis terus. Ya, dan terngiang-ngiang terus dalam pikiran orang tadi tentang nasihat yang diberikan oleh seorang alim tadi. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan niat seorang dalam menuntut ilmu dan dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ayolah Bapak Kata Imam Israel bin Yunus, ya, disebutkan di sini oleh penulis di halaman 16. Beliau mengatakan, man talaba hadzal ilm lillahi ta'ala syarufa wa sa'ida fid dunya wal akhirah wa man lam yatlubhu lillahi khasira dunya wal akhirah kata Imam Israel bin Yunus beliau mengatakan siapa yang menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mulia dan bahagia di dunia maupun di akhirat siapa yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dia akan mulia. Bahagia di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat juga. Allah mengatakan dalam ayat apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, miliki ilmu. Ini ada satu kisah yang menarik, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith. Karena Nafi' bin Abdul Harith, dia ini seorang gubernur yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk Mekah. Kemudian satu ketika Nafi' bin Abdul Harith pergi dan ketemu Umar di daerah Usfan namanya. Kemudian Umar berkata kepada Nafi, "Ya Nafi, man istakhlafta ala ahli wadi Wahai Nafi, siapa yang kamu tunjuk sebagai pengganti kamu di Mekah. Kemudian kata Nafi, Ibnu Abza. Yang aku tunjuk itu seorang yang bernama Ibnu Abza. Man huwa Ibnu Abza? Siapa sih Ibnu Abza itu? Apa kata Nafi? Maula min mawalina. Mantan budak kami. Kemudian Umar berkata lagi kepada Nafi. Fastakhlafta alaihim maula. Apakah engkau memberikan apa namanya tugas tersebut kepada seorang mantan budak? Apa kata Nafi? Innahu qari'un li kitabillah. Wa innahu alimun bil faraid. Ibnu Abza ini seorang qari. Seorang yang faham terhadap Al-Quran. Dan juga faham ilmu faraid. Apa kata Umar? Ama inna nabiyyakum qad qal sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang dengan Al-Qur'an dan Allah akan merendahkan derajat seseorang dengan Al-Qur'an. Buktinya Ibnu Abza. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu karena Allah, ikhlas dia, maka dia akan mulia. Memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pun akan menghormatinya. Karena ilmu yang ikhlas itu akan mewariskan ketaatan di dunia bagi pemiliknya. Orang semua ya yang memiliki keimanan taat kepada orang yang menuntut ilmu, orang yang punya ilmu. Kalau dia menuntutnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga bahagia Gak ada kebahagiaan yang paling bahagia kecuali menuntut ilmu. Para ulama dahulu adalah orang yang paling bahagia, Yolah ya bab, Sahabat-sahabat itu orang yang paling bahagia. Mereka gak bahagia karena dunia. Tapi karena apa? Karena ilmu. Bayangin, karena ilmu. Mereka menuntut ilmu dengan susah payah yang nanti akan kita jelaskan. Tapi hidup mereka bahagia. Meskipun mereka gak punya duit sepeser pun. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu membuat seorang bahagia asal dia tuntut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa man lam yatlubhu lillahi khasirat dunya wal akhirah. Siapa yang menuntut ilmu tersebut bukan karena Allah, artinya karena dunia, maka dia akan merugi dunia akhirat. Dia nggak dapat pahala. Bahkan apa? Bahkan dia akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dia tidak menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmunya karena dunia. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi min minad dunya lam yajid anfal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu ini bukan karena Allah, yang mestinya dia tuntut karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Maka dia tidak akan mencium aroma surga. Bayangin tuh. Nabi mengancam orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah dengan ancaman tidak mencium aroma surga. Padahal kalau mau dilihat, kalau mau dilihat ya, ukuran orang kita sekarang ini sepele. Niat doang. Cuman gara-gara niat doang. Tapi ganjarannya apa? Besar sekali. Yaitu dia tidak mendapatkan aroma surga. Aromanya aja nggak dapat, apalagi masuk. Ini orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang penuntut ilmu dia harus menuntut ilmu ikhlas karena karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibawakan perkataan Imam Badruddin Ibnu Jamaah dalam kitabnya Tadkiratus Sami wal Mutakallim, beliau mengatakan, niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaklah ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah, beramal dengannya menghidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahli ilmu berupa keridoan dan karunia yang sangat besar. Dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu itu untuk memperoleh keuntungan duniawi seperti kepemimpinan, jabatan, kehormatan, dan harta berbangga di hadapan teman-temannya, diagungkan manusia, menjadi pemimpin di majelis dan yang sepertinya. Karena ayolah ya Bapak azakumullah. Kenapa seorang apa para ulama memperhatikan tentang masalah ikhlas ini? Karena manusia ini cinta sama yang namanya ketenaran. Cinta sama yang namanya pujian. Ketika seorang memiliki kelebihan, dia ingin apa? Kelebihan yang dia miliki tersebut dipuji sama orang. Nah, ketika seorang penuntut ilmu pun demikian. Ketika dia menuntut ilmu agama, ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka ketika dia menuntut ilmu, dia ingin mendapat ketenaran juga dan ingin dipuji sama orang. Oh, masya Allah, Fulani alim. Fulani pinter. Fulani pandai memainkan kata-kata. Fulani apalah hadisnya kayak air, masya Allah. Ya, lancar betul-betul nggak salah-salah. Al-Qurannya suaranya bagus hafal perkataan para ulama. Nah, ini pujian-pujian dari manusia. Nah, manusia itu ada keinginan ingin di seperti itu, tapi dia harus menekan dan menghilangkan keinginan tersebut dan dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia terbawa ya, terbawa keinginan nafsunya tersebut, maka dia akan celaka di dunia maupun maupun di akhirat. Ini adab yang paling penting dan paling pertama yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Yaitu dia harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang kedua, yang mesti diperhatikan, yaitu dia harus memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala. Jadi soal penuntut ilmu, pertama dia harus ikhlas, kemudian yang kedua dia harus mohon sama Allah. Ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak manusia yang menuntut ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat buat dirinya. Ilmunya tidak membawa dia untuk selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ilmunya tidak membawa dirinya untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tidak membawa dirinya menjadi seorang muslim yang sopan, yang memiliki akhlak. Ilmunya tidak membawa dirinya untuk apa namanya memperbaiki, berubah, merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Ini ilmu ilmu yang bermanfaat. Meskipun dia tuntut selama-lamanya, ya, dia tuntut puluhan tahun umpamanya. Tapi kalau dia tidak ikhlas dan dia tidak cari manfaat dan tidak memohon kepada Allah manfaat dalam ilmu yang dia tuntut, maka tidak akan manfaat sama sekali. Kayak Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma." Ya Allah, berikanlah aku manfaat. Allah manfa'ni bima 'allamtani. Berikanlah aku manfaat terhadap ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat buat aku wazidni ilma dan tambahkan aku ilmu. Ini Nabi SAW berdoa kepada Allah agar diberikan manfaat dalam menuntut ilmu dan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Kita ini setiap pagi doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutakabbala. Yang paling pertama apa? Ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat karena ilmu yang bermanfaat itu akan berpengaruh pada jiwa kita. Kalau ada orang yang menuntut ilmu umpamanya, ya, tapi kemudian ilmu tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada dirinya, berarti ilmu tersebut gak bermanfaat buat dirinya. Makanya pentingnya kita mencari ilmu bermanfaat. Bukan ilmu-ilmu yang gak bermanfaat sama sekali. Seperti contohnya umpamanya antum memperdalam ilmu filsafat, ilmu jidal, ilmu debat, ya biar supaya antum ini menjadi ahli debat umpamanya atau ilmu filsafat ilmu kalam dan lainnya ilmu-ilmu yang gak bermanfaat sama sekali nah ini sebagian orang ada yang seperti itu dia menuntut ilmu bukan ilmu agama yang dicari tapi ilmu dunia yang berkaitan dengan filsafat yang dilarang oleh para ulama ilmu kalam bahkan juga ada yang menuntut ilmu ilmu hitam ya perdukunan biar supaya bisa terbang bagaimana atau biar supaya bisa melet dan lain sebagainya ilmu-ilmu yang umpamanya bermanfaat buat keduniaan dia dia nggak pikir akhirat sudah nanti belakangan akhirat yang penting dunia saya dulu nih nah ini ilmu yang nggak ber, gak bermanfaat makanya soal penuntut ilmu dia harus menuntut ilmu yang yang bermanfaat makanya Nabi saw mengatakan salallahu ilman nafian Wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa. Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kalian dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi harus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang dapat memberikan ilmu yang bermanfaat buat buat diri kita. Kemudian ayolah Bapak azakumullah. Adab yang ketiga yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu Yaitu seorang penuntut ilmu dia harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Nah, seorang penuntut ilmu, dia harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Ya bersungguh-sungguh. Jangan malas Jangan juga nanti-nanti sajalah istilahnya. Lemes. Kalau giliran apa namanya? Kalau giliran menuntut ilmu, jamnya pelajaran, lesu dia. Pura-pura sakit. Tapi giliran waktu istirahat atau waktu selesai belajar, semangat lagi dia. Sembuh seketika. Apalagi kalau umpamanya sudah masuknya Kamis siang. Senang, Masya Allah. Kamis siang itu hari yang favorit dan Jumat pagi. Jumat sore mulai lagi lesu lagi. Kenapa? Karena besoknya belajar. Nah ini pondok begini, anak-anak pondok. Biasa seperti itu. Ya. Jadi ayolah bab, soal perut ilmu itu harus bersungguh-sungguh dia. Ya, kapanpun dan dimanapun dia harus ada kesungguhan dalam menuntut menurut ilmu. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah beliau mengatakan, Akhi, lan al ilma illa bisittatin Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamanin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa menuntut ilmu kecuali dengan enam perkara. Engkau tidak akan dapat mampu menuntut ilmu kecuali dengan enam perkara. Aku akan berikan perinciannya kepada engkau. Apa yang pertama? Zakaun, pintar. Ya, dia harus pintar dulu. Bukan berarti di sini kalau orang yang bodoh nggak bisa pintar. Karena semua manusia asalnya bodoh. Ya, semua manusia nggak bisa apa-apa. Nah dia belajar, melatih otaknya, melatih akal pikirannya agar dia bisa berpikir. Zakaun, kepintaran. Karena kalau nggak pintar-pintar, nggak bakal masuk ilmu yang disampaikan. Kemudian apa? Herson, semangat. Ada semangat. Gak lemes, gak lesu. Semangat di dalam menuntut ilmu. Wajitihadun, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Semangat dibarengi dengan kesungguhan. Kalau cuma semangat doang, gak ada apa-apanya sama sekali. Tapi ketika semangat itu dibarengi dengan kesungguhan, maka akan menghasilkan manfaat yang sangat besar. Kemudian apa? Bulgotun, bekal. Harus ada modal menuntut ilmu ini. Ya seperti antum di sini, ada bekal bayar SPP, ya kan, uang saku, itu bekal. Jangan nuntut ilmu aja digetolin, tapi apa bekalnya nggak punya, akhirnya minta-minta sama orang. Jadi benalu dia. Jadi jadi benalu minta-minta sama orang, culamitan sama temennya, ya. Bahkan kalau nggak ada apa nggak minta sama temennya, maling duit temennya. Berutut ilmu tuh nggak seperti ini. Dia harus ada bekal. Dia harus ada bekal, ada duit untuk membiayai keperluan dia. Kemudian sohbatu ustazin. Nah, harus ada bimbingan ustadz. Gak bisa nutut ilmu itu sendiri. Ah saya sudah bisa bahasa Arab. Gak perlulah saya sama ustadz-ustadz itu. Saya pengen belajar sendiri saja. Sesat dia. Sesat dia. Bagaimana dia akan paham maksud para ulama dalam hal dalam kitab mereka? Kalau seandainya tidak diterangkan oleh seorang ustadz, seorang yang mumpuni dalam dalam bidangnya, bagaimana dia akan tahu? Gak segampang itu, apa namanya? Kita mempelajari ilmu syar'i itu gak segampang itu. Kita mungkin kalau ilmu umum bisa, antum baca sendiri tanpa ada guru. Tapi kalau ilmu agama gak bisa, dia harus ada bimbingan dari ustadz yang faham. Jadi harus ada bimbingan dari ustadz. Nah, antum di, alhamdulillah di sini ada dibimbing sama ustadznya pelajaran hadis dibimbing sama Ustadz Fulan, tafsir dibimbing sama Ustadz Fulan. Sehingga apa yang antum dapatkan itu bermanfaat buat diri antum. Kenapa? Karena disampaikan oleh orang yang faham. Kemudian yang terakhir apa? Tulu zaman, lama waktunya. Lihat, ilmu agama tuh nggak bisa dikursus. Nggak kayak ilmu dunia, ilmu dunia antum kursus komputer seminggu dua minggu, kemudian sedikit demi sedikit, apa namanya antum latih di rumah, jago antum. Bahasa Inggris 10 kali pertemuan, 20 kali pertemuan atau 100 kali pertemuan, jago. Agama nggak bisa. Agama nggak bakal bisa. Ente mau kursus setahun, dua tahun, nggak bakal bisa. Agama ini sampai nanti kita mati. Agama ini. Allah mengatakan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Ya, sampai apa? Sampai datang kematian kepadamu. Nutut ilmu ibadah kepada Allah. Maka kita harus nutut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngerasa anu jadi ustad, nggak perlu lagi nutut ilmu. Enggak. Tetap Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ditanya sama muridnya, "Wahai Imam Ahmad, kenapa engkau ini masih megang pulpen?" Padahal ilmu engkau ini sudah masya Allah, luas sekali ilmunya engkau. Imam Ahmad loh ini ya. Saya mengatakan Imam Ahmad ini. Apa kata Imam Ahmad? Ma'al mihbarah ilal makbarah. Bersama tinta ini sampai entar aku dikuburkan. Artinya terus nuntut ilmu. Tulu zaman, lama waktunya. Gak segampang itu yang terjadi Ustad Gak segampang itu jadi ulama, gak segampang itu. Harus terus belajar, terus belajar, terus apa istimba, terus ah, hafal Al-Quran, hafal hadis dan lain sebagainya. Biar menjadi seorang yang alim, jadi gak gampang. Adapun yang sekarang ini kayak seperti pil dacil, ya. Kemudian apa namanya perlombaan dai-dai. Setelah jadi menang, jadi ustadz kondang, terkenal. Padahal baca Quran aja masih salah. Dan lainnya. Ilmu agama tuh nggak seperti ilmu dunia. Hatta meskipun tulu zaman, ya, meskipun dia lama waktunya, tapi kalau nggak dibarengi dengan keikhlasan, percuma ilmu tersebut. Jadi betul-betul syarat untuk apa menuntut ilmu itu berat sekali. Agama ini nggak gampang. Kita menuntut ilmu agama ini nggak gampang. Kita udah tahu nih, udah jadi pintar umpamanya. Dituntut sama Allah untuk apa? Mengamalkan ilmu. Makanya ya Allah azakumullah. Ya menuntut ilmu itu butuh pada kesungguhan. Terus menerus, continue. Nggak bisa putus tengah jalan. Antum lulus dari sini, belajar lagi. Lanjut Lipia. Dari Lipia, lanjut lagi Selama antum bisa. Nggak bisa, baca buku. Beli buku-buku, baca buku. Nggak tahu mananya, tanya ke ustadznya. Tahu seperti itu sampai antum faham. Nggak ada yang berhenti. Ah, saya udah berhenti. Lulus ibu temia udah cukup sudah. Saya nggak mau belajar lagi. Capek, Ustadz. Ya, ilmu capek. Udah, saya nggak sanggup lagi. Saya mau jadi ini aja lah, pekerja biasa lah. Kita sekarang ayolah bab. Kita nggak nyuruh antum jadi ustadz semua, enggak. Tapi bagaimana kita memahami Al-Quran? Al-Quran itu nggak mesti jadi ustad, Gitu. Tapi ada kesungguhan untuk kesana. Kesungguhan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para para sahabat. Antum bisa lihat ayolah bab. Bagaimana para ulama dalam menuntut ilmu mereka. Salah seorang ulama mengatakan apa? Bultu dammarotain fi talabil hadis. Aku ini kencing darah dua kali. Gagal apa? Mencari hadis. Sekarang anak mau tanya, Buat diri ana dan antum semua. Pernah nggak kita kencing darah belajar? Hah, pernah sama sekali. Ada seorang ulama belajar, ya menuntut ilmu, sampai tangannya ini copot satu-satu. Saking dinginnya. Nggak kerasa copot. Jempolnya satu copot, telunjuknya copot. Antum pernah nggak telunjuknya copot? Gak pernah. Gak pernah kita sehat walafiat, makan tiga kali sehari, dijamin. Tempat tidur enak. Masya Allah. Menuntut ilmu enak. Dulu para ulama dengan sungguh-sungguh mereka. Sampai seperti itu penyakit. Sampai ke kehilangan bekal. Imam Ahmad ke pasar jadi kuli panggul. Imam Ahmad rahimahullah. Imam Bukhari jadi kuli panggul nggak mau minta belas kasihan sama orang enggak nggak minta minta kerja buat ngelanjutin apa perjalanan beliau ada yang jalan kaki selama dua bulan penuh. Jalan kaki antum mayolah bab. Kita alhamdulillah motor banyak. Mobil banyak. Tapi semakin mudah semakin malas. Semakin mudah semakin malas. Dulu semakin sulit orang, semakin semangat. Jalan ayolah bab, azakumullah. Kalau kita sekarang jalan masih banyak tukang cendol di pinggir jalan. Aus tinggal beli. Dulu ayolah bab jalan padang pasir gersang. Nggak ada air, nggak ada apa. Ini saling apa? Semangatnya mereka dalam menuntut menuntut ilmu. Kalau kita jalan sekarang, masya Allah banyak warteg ada, masakan padang banyak, iya kan? Aus-aus, tinggal masuk es teh. Kalau dulu para ulama nggak ada sama sekali seperti itu. Mereka bawa bekal, ya bawa bawa bekal mereka. Sehingga mereka pun apa jadi. Jadinya tuh benar-benar jadi. Ya, tidak setengah-setengah. Ini yang lebat kesungguhan dalam dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi. Imam yang wafat dalam usia yang sangat muda, ayolah bab. 40 tahun. Beliau meninggal. Antum setiap hari beliau belajar apa 12 pelajaran. Dengan berbagai macam disiplin ilmu. 12 jam. Bukan 12 jam, maksudnya 12 pelajaran. Dari pagi sampai malam lagi. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah ketika kecilnya ditarik-tarik sama temannya buat main. Nangis. Nangis, disuruh main nangis. Nggak mau, pengennya belajar. Kalau kita disuruh belajar nangis. Kita disuruh belajar nangis. Tapi disuruh main, senengnya Masya Allah. Ya, gembira hati kita. Tapi kalau Imam Nawawi ditarik sama temannya suruh main, nangis nggak mau. Pengennya apa? Belajar. 12 pelajaran sehari. Bayangin tuh. 12 pelajaran. Usul fikih, fikih, hadis, tafsir, kemudian nahwu, saraf, balaghah. Semua di situ. Jadi umur 40 tahun, umur 20 tahun beliau sudah mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab pujukan Imam Syafi'i. Eh, madhab Syafi'i. Bayangin tuh. Karya-karya beliau sangat banyak. 40 tahun beliau meninggal. tentu bisa bayangin itu ulama Ayolah Bapak Azakumullah. Belum lagi yang lain, kisah-kisah yang lain. Kesungguhan mereka dalam dalam menuntut ilmu. Sehingga apa yang mereka tuntut pun barokah. Memiliki keberkahan. Dan langgeng terus abadi. Siapa yang kenal Imam Nawawi? Siapa yang kenal beliau? Siapa yang nggak baca bukunya beliau? Baca semuanya. Arba'in Nawawi. Dihafalkan oleh hampir sepo, semua pondok. Semua tulabul ilmu insya Allah hafal insya Allah. Arba'in Nawawi. Nggak tahu antum hafal apa enggak. Ya, Al-Bain An-Nawawi. 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dikumpulkan. Yang berkaitan dengan usuluddin. Ini manfaat dari ilmu ilmu-ilmu beliau yang dituntut dengan kesungguhan. Kemudian ayolah Bapak azakumullah, saya bawakan perkataan Imam Syafi'i di sini. Beliau mengatakan, "Haqqun ala talabatil ilm bulughu ghayati jahdihim fil istiktsari min amalih was sabri ala kulli 'aridin duna talabih." wa ikhlasin niyyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wa istimbata wa raghbati ilallahi fil auni alaih. Seorang talibul ilm, dia wajib untuk mencurahkan segala kemampuan dia dalam memperbanyak amal. Dia juga harus mencurahkan segenap kemampuan dia untuk sabar terhadap gangguan-gangguan yang datang ketika dia menuntut ilmu. Dia juga harus mencurahkan kesungguhan dia dalam mengikhlaskan niat. Dalam menuntut ilmu. Juga dia harus mencurahkan kesungguhan dia dalam mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Jadi betul-betul sungguh-sungguh. Gak bisa instan begitu aja. ya Males-malesan. Kata Imam, uh, apa namanya, Imam Yahya bin Abi Kathir, beliau mengatakan la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu nggak bakal bisa diraih dengan apa? Dengan badan yang enak. Tidur-tiduran, di kelas ngantuk, di majlis ilmu ngobrol sambil pegang teh, ya. Nah ini gak, da ilmunya juga dapetnya setengah-setengah. Tiduran, ngantuk, ngobrol sama temen atau bolos-bolosan Ustadznya, teman-temannya semangat, dia enak-enakan di kamar. Makan. Atau enak-enakan di mat'am, makan. Gak bisa. Orang gini gak bisa dapat ilmu. Makanya, para ulama mengatakan, Al-ilmu la yu'ti ba'dah. Hatta tu'tihi kullak. Ilmu itu gak bakal memberikan dirinya sebagian. Ingat loh, sebagian nih. Sampai engkau memberikan dirimu seluruhnya untuk ilmu. Itu bisa bayangin tuh. Ilmu gak bakal ngasih sebagian dari dirinya, sebagian bukan semuanya, sebagian dari dirinya sampai engkau memberikan untuk dia seluruh jiwa engkau. Berarti kan mesti apa? Sungguh-sungguh. Semuanya dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki dipakai buat menuntut ilmu. gak santai-santai. Makanya kata Imam Arabi bin Anas, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan begini, "Lam ara Syafi'i akilan binaharin wala naiman bilailin listighalihi bitasnif. Aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i itu makan di siang hari dan tidur di malam hari. Kenapa? Karena beliau sibuk nulis, sibuk menuntut ilmu. Ini muridnya nih yang ngomong nih. Muridnya yang tahu Imam Syafi'i itu bagaimana. Kok aku, aku pernah lihat beliau makan di siang hari. Aku nggak pernah lihat beliau itu tidur di malam hari. Demi apa? Menuntut ilmu. Jadi kamus begadang itu, ya, di tengah malam itu udah biasa di kalangan para ulama terlebih dahulu yang dahulu. Udah biasa mereka begadang. Tapi untuk menuntut ilmu, bukan makan keripik sambil minum kopi di kamar masing-masing ngobrolin ke sana kemari sampai jam 12, jam 2, jam 3 baru tidur. Bukan itu. Tapi apa mempelajari ilmu? Ambil kitab, pelajarin. Hadis, istimbat, ya mengambil faedah-faedah dari hadis. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengambil istimbat, mengambil faedah dari satu hadis. Ya Umair, maza fa'alan Nugair? Ratusan istimbat, ratusan faida. Wahai Abu Umair, maza fa'alan Nugair? Apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Karena ketika itu Umar itu punya burung kecil namanya Nugair, meninggal. Imam Syafi'i saking pintarnya dan ini apa namanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ratusan fawaid faidah dari hadis tersebut. Hadisnya pendek bukan panjang ayolah bab. Kita mungkin kalau hadisnya panjang baru bisa ngambil apa faedah yang banyak. Tapi kalau hadisnya pendek bingung, faedahnya cuma satu doang. Tapi Imam Syafi'i faedahnya itu berapa? Ratusan hadisnya pendek, apalagi hadisnya panjang. Ini kesungguhan para ulama dalam menuntut menuntut ilmu. Kemudian ayolah bapak azakumullah. Kita masuk kepada adab yang ke yang keempat. Yaitu menjauhkan diri seorang penuntut ilmu harus menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Jadi seorang penuntut ilmu ya selain dia ikhlas dia harus menurut ilmu yang bermanfaat. Dia juga harus apa? Harus menjauhi maksiat, dosa dan maksiat. Dan harus dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini cahaya ayolah bab. Ilmu ini cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, maka cahaya yang ada di hati kita akan redup sedikit demi sedikit. Makanya kan Imam Syafi'i rahimahullah Beliau mengeluh kepada Imam Waqi' bin al Sebagaimana yang mungkin antum sudah hafal ini. Syakautu ila waqi'in su'ahidzi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang masalah jeleknya hafalanku. Bayangin tuh. Hafalannya jelek. Padahal Imam Syafi'i itu hafal Quran sebelum 10 tahun. Segitu dibilang hafalannya jelek. Hafal muwatta. Hafal kitab muwatta. Tebalnya segini kita, kita muatok. Ya. Hafal. Cuman beberapa hari doang. Bukan bulan-bulan loh ya. Ini beberapa hari doang beliau menghafal. Segitu masih ngomong ke gurunya, saya ini jelek hafalan saya. Kalau kita hafal Quran dua ayat tiga ayat aja susah diulang-ulang terus. Tapi udah gitu getol aja maksiat. Ya, ngelihat kesana kemari dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya ayat-ayat tadi itu tiga itu susah nyantolnya. Ini Imam Syafi'i yang udah hafal sedemikian rupa masih mengadu kepada gurunya bahwa hafalan saya jelek. Kemudian diberikan petunjuk oleh gurunya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kalau engkau mau hafalan engkau kuat, tinggalin maksiat. Tinggalin maksiat. Fa'akhbarani bi annal ilma nurun la yuhda Dan beliau pun mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya kan Allah mengatakan berfirman dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau jika kalian bertakwa kepada Allah, apa balasannya? Ya lakum furqanan. Maka Allah akan menjadikan kalian faham, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara yang tauhid dengan syirik, antara yang benar dengan salah, ini fulkon. Kalau kita bertakwa. Bertakwa artinya meninggalkan maksiat. Kita bertakwa maka kita akan diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh oleh Allah. Makanya seorang penuntut ilmu dia hendaknya menjauhi maksiat. Agar ilmu yang dia tuntut dan dia cari itu memiliki keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada adab yang kelima. Yaitu seorang penuntut ilmu tidak boleh sombong. Penuntut ilmu tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Ya, nggak sombong, juga nggak malu. Bukan hanya sombong saja. Ah nggak mau sama Ustadz Fulan. Siapa itu Ustadz Fulan? Lulusan mana dia? Saya nggak mau ah, lebih enak Ustadz Fulan jelas asal usulnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, selama dia mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka kita tuntut ilmu dari diri, dari dia. Jangan kita sombong. Ah, nggak mau ah, sama Ustaz Fulan miskin. Nggak mau sama Ustaz Fulan bau dan lainnya. Ya, alasan-alasan yang nggak masuk di akal. Gak masuk, gak masuk di akal. Makanya jangan seperti itu. Ayolah Bapak Azakumullah. Antum menurut ilmu jangan ada kibar dalam hati. Jangan ada kesombongan dalam diri. Sehingga ilmu pun gak mau menyapa kita. Nyapa aja gak mau, apalagi hinggap. Gak mau sama sekali. Makanya, apa namanya, kata Al-Hafidh As-Sakhawi, beliau mengatakan, وَلْيَحْذَرِ talib an yamna'ahu takabbur anil istifadati was sama'i lima laisa indahu mimman huwa mithluhu bal wa man huwa dunahu. Fa innahu man kana kadzalik lam tahsul lahu nubalatun fi hadzal sya'n. Kata beliau Al-Hafidz As-Sahawi beliau mengatakan, hendaknya seorang penuntut ilmu itu hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kesombongan itu menghalangi dia untuk mengambil faidah ilmu yang dia belum tahu dari orang yang semisal dengan dia atau orang yang di bawah dia. Anak ustad, gak mau dong kalau ada santri yang ngasih tahu anak. Gak mau, anak ustad siapa ente? Iya kan begitu kan? Biasanya kalau orang udah sombong, ya, ketika ada santri yang ngasih tahu, Ustad, antum salah tadi Ustad. Tahu dari mana ente anak salah? Belajar di mana ente? Jangan seperti itu. Ya. Dia harus apa? Mendengarkan. Mendengarkan baik-baik. Lihat perkataan apa namanya santrinya, perkataan muridnya. Betul tidak? Kalau betul ambil, terima dengan lapang dada. Ini dalam riwayat dalam ilmu mustalah hadis itu disebutkan sebagai apa? Riwayatul akabir anil asagir. Riwayat ulama, riwayat guru dari murid. Banyak Ibnu Abbas radhiyallahu an mengambil riwayat dari siapa? Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini siapa? Tabi'in, bukan sahabat. Imam Syafi'i mengambil riwayat dari Imam Ahmad. Pada Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Al-Humaidi. Al-Humaidi juga merupakan murid Imam Syafi'i. Bayangin, saling mengambil ilmu satu sama lain. Imam Az-Zuhli, gurunya Imam Bukhari juga mengambil ilmu dari Al-Bukhari. Dan ini sudah jamak, sudah maklum. Gitu. Sudah sudah biasa seperti itu. Jangan Lantas kemudian karena kita sudah memiliki ilmu, kemudian kita tidak mau terima nasihat, terima masukan-masukan yang berharga, ilmu yang bermanfaat dari orang yang semisal kita atau orang yang di bawah kita. Kalau orang yang di atas kita mungkin sudah maklum lah. Jelas dia lebih berilmu dari kita. Gitu. Kita mesti ngambil ilmu dari dia. Tapi yang jadi masalah kan ketika orang tersebut sama-sama kita sederajat atau di bawah kita. Nah, mulai di situ kesombongan berperan. Main di situ, sombong. Atau malu. Ya, masa saya pejabat duduk di madisnya orang miskin, malu ah. Gimana nanti kata orang? Makanya jangan sampai apa? Rasa malu itu menghalangi kita dari menuntut menuntut ilmu. Jangan sampai malu tanya. Padahal dia nggak tahu. Tapi nggak mau nanya. Malu antar ah, teman-teman ngomong, nyorakin, dan lain sebagainya. Sehingga dia malu. Nah, kalau orang malu seperti ini, selamanya dia akan akan bodoh. Kemudian ayolah Bapak azakumullah. Jadi jangan sampai kita sombong dan jangan sampai kita malu dalam menuntut ilmu. Karena kalau kita udah malu, kita nggak dapat ilmu. Ya. Uh, apa namanya? Uh, perempuan wanita-wanita Ansar disebutkan di sini, itu nggak malu dalam menuntut ilmu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya an fid din. Sebaik-baik wanita itu wanita Ansar. Mereka nggak malu, ya. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memperdalami agama. Makanya salah seorang di antara mereka nanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita itu harus mandi kalau dia melihat apa harus mandi? Kalau dia mimpi?" Apa kata Nabi SAW? Naam in ma. Iya, kalau dia melihat air mani. Ini kan biasanya kalau perempuan kan malu-malu. Ya, dalam pertanyaan yang seperti ini. Tapi wanita Ansor nggak pakai malu. Ya Rasulullah tanya langsung. Gimana? Apakah wanita itu mandi kalau mimpi junub? Ya, mimpi mimpi junub. Iya, tapi kalau apa? Kalau ngelihat air mani. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak ada yang malu dalam menuntut menurut ilmu. Kemudian yang keenam, adab yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz. Nah ini, mendengarkan baik-baik. Kalau di kelas tuh antum dengerin baik-baik. Ya, catat. Dengerin baik-baik. Pahami apa yang disampaikan. Jangan tidur. Jangan ngobrol sama temennya. Ya, main-main dan lain sebagainya. Jangan. Apalagi di majlis ilmu seperti ini. Antum dengarkan. Tulis, catat yang berfaedah buat antum. Itu seperti itu. Jadi mendengarkan baik-baik karena husnul istima itu apa namanya akan mewariskan pemahaman buat kita. Kalau kita mendengar baik-baik, bukan asal lewat asal lewat doang. Asal asal lewat. Badannya hadir di majlis ilmu, tapi pikirannya melanglang buana kemana-mana. Berhayal ke sana kemari. Betul, badannya di sini, tapi pikirannya nggak di sini. Jadi kita harus mendengarkan betul-betul baik-baik pelajaran yang yang disampaikan oleh seorang seorang guru. Kemudian yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Nah ini juga jangan ribut, jangan ngobrol. Yang punya HP di silent. Nah ini banyak ya hadir majlis ilmu tapi HP-nya suaranya kesana kemari. Udah gitu apa? Yang kurang ajarnya lagi, diangkat lagi tuh HP. Ustadznya lagi nyampein. Diangkat tuh HP. Ngobrol, nanti ya. Dan lain sebagainya. Saya lagi ada pengajian. Matiin. Kita datang ke majelis ilmu ini matiin HP. Kalau perlu tinggal di rumah. Gak perlu kita, kita bawa HP. Juga jangan ngobrol. Janjian sama teman. Eh, janjian ya. Ini ada kajian. Di tempat ini kita janjian ke sana. Sampai sana ngobrol. Ustadznya kemana, dianya ngobrol. Dan ini banyak sekali terjadi kalau umpamanya masjidnya gede. Contohnya kayak di masjid Jakarta Islamic Center umpamanya. Atau di Istiqlal. Syekhnya ngob, apa namanya menjelaskan kemana. Yang dengerin kemana. Ada sambil makan, ngurusin anak, ya, dan lain-lainnya. Tamasya, bawa lauk pauk, bawa tiker, ini nyata, yolah ya bapak azakumullah. Saya ngomong ini nyata, disaksikan, mata saya itu lihat gitu. Bagaimana akan barokah ilmu yang akan dia dapatkan? Gak dapat ilmu sama sekali. Jauh-jauh dia datang ke Istiqlal atau ke JIC, ya, sampai sana duduk, bukannya apa mendengarkan kajian yang disampaikan, tapi tidak malah main-main ke sana kemari. Malah makan, malah belanja. Yang dagang terus aja dagang. Tidak ada apa namanya e, rasa sedikit oh ihtiram kepada ilmu. Ini ustadz lagi nyampein. Tidak tahu. Mereka nggak tahu si ustadz ini udah nyiapin malam-malam, masya Allah. Mungkin sampai begadang-begadang nih ustadz. Begitu disampaikan, muridnya mana apa? Ada yang tidur, main HP. Kalau di kelas kelihatan yang tidur. Tapi kalau pengajian kayak gini, anak nggak tahu, nggak kelihatan yang pojok-pojok. Tidur apa enggak, apalagi yang akhwat. Nggak kelihatan sama sekali. Tidur apa enggaknya? Apalagi di masjid, di masjid yang gede. Ya, seperti masjid Istiqlal umpamanya. Ketika Syekh Abdul Razak datang atau Syekh Ali Hasan Al-Halabi atau masyayikh yang lain. Ratusan ribu yang hadir. Seratusan ribu orang. Nah kelihatan. Mau tidur enak di situ. Nggak ada yang ganggu. Main HP iya, main game iya. Pindah aja, pindah tempat main game. Pindah tempat makan. Sedikit sekali yang mengambil manfaat dari kajian tersebut. Jadi coba, kalau ilmu ini ilmu manfaat, maka kita diam dan perhatikan apa yang disampaikan oleh seorang seorang guru atau seorang syekh. Kemudian, yang kedelapan, Adab yang kedelapan yaitu berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Ya, berusaha memahami. Jangan cuma asal dengerin aja. Paham gak paham yang penting saya dengerin. Usaha paham. Tanya. Kalau nggak paham, catat yang nggak paham itu di mana. Atau tandain pakai stabilo. Oh ini apa namanya masalah yang nggak saya pahami. Nanti saya akan tanyakan. Harus difahami ayolah bapak azakumullah. Karena ilmu itu bukan sekedar kita mendengarkan. Tapi kita harus apa? Memahami. Karena keutamaan orang yang memahami lebih utama dibandingkan dengan orang yang tidak memahami sama sekali. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat panjang sekali, beliau mengatakan apa? Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kama salil ghaisil katsir asaba ardan fakana minha naqiyah qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal ushbal katsir wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu wasaqu wa zara'u Wa asabat minha ta'ifatun ukhra. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an. Wa la tumbitu kala'an. fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Fa'alima 'allam Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san. Wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Kata Nabi SAW, perumpamaan apa yang diutus artinya perumpamaan ya sesuatu yang aku diutus dengannya artinya ilmu Al-Quran wahyu yang diutus yang Nabi SAW diutus dengannya itu perumpamaannya seperti apa? seperti al-ghaithil kathir hujan yang sangat yang sangat deras hujan tersebut jatuhnya dari bawah ke atas apa ke atas ke bawah atas ke bawah ya kena sama siapa kena sama bumi nah bumi pun beda-beda di situ. Ada bumi yang ketika kena hujan, dia nyerap hujan itu. Dia nyerap air hujan tersebut, kemudian dia apa? Dia ketika dicangkul sama petani, bisa menumbuhkan. Bisa menumbuhkan. Subur tanahnya. Dia simpen tuh air, dia juga bisa menumbuhkan. Ada lagi tanah yang hanya bisa menyimpan air saja. Tapi nggak bisa numbuhin. Digali kayak apa juga, pakai pupuk apa juga, tetap aja. Nggak bakal tumbuh-tumbuh. Tapi dia nyimpen air. Sehingga manusia pun bisa apa? Mengambil manfaat dari air tersebut. Ada tanah yang memang sama sekali nggak nyerap air. Digali, dicangkul, digemburin juga nggak bisa-bisa. Dia nggak nyimpen air, dia juga tidak apa? Tidak dapat menumbuhkan. Nah, ini tiga perumpamaan. Yang pertama, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, yang pertama ini yang paling bagus. Yaitu beliau mengatakan begini, Masalul faqih yang pertama ini, ya bumi yang nerima air, kemudian dia bisa menumbuhkan setumbuhan. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan apa? Masalul faqih dhabit. Lima bawah. Tanah tadi itu perumpamaannya seperti seorang yang ahli agama faqih yang hafal apa yang dia riwayatkan. Hafal. Dia riwayatkan. Al-fahimu lil ma'ani. Faham maknanya. Bukan hafal doang. Nanti hafal hadis berapa? 40. Ha paham nggak? Nggak paham. Yang penting hafal, Sat. Kalau ini orang ini enggak. Dia hafal, begitu ditanya, paham gak maknanya? Dijelaskan. Perkataan ulama seperti ini, seperti ini, seperti ini, sudah paham dia. Bukan sekedar hafal, tapi faham juga. Nah, ini apa? Perumpamaannya ya tanah yang menerima air, kemudian dia juga bisa menumbuhkan tumbuhan, tanaman-tanaman. Ada orang yang ulama yang memang dia hanya menyimpan air, bisanya menghafal. Bisanya menghafal dia. Hafalannya kuat, tapi pemahamannya nggak ada. Tapi manusia banyak mengambil apa? Riwayat dari dia. Riwayat dari ulama tadi. Dia bisa menyimpan hadis, tapi tidak faham terhadap hadis tersebut. Jelas utama mana? Utama yang pertama. Bagaimana orang tersebut bisa memahami apa yang dia hafalkan? Oke lah ada orang yang memang dia hafalannya nggak begitu banyak, tapi dia diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat dalam terhadap nas-nas hadis maupun Al-Qur'anul Karim. Maka orang ini telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Nabi SAW mendoakan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu Ketika itu Ibnu Abbas masih muda. 10 tahun, 11 tahun. Nabi mengatakan apa? Allahumma faqihur Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan agama kepada dia. Dan ajarkan takwil tafsir. Jadi dia ulama. Ibn Abbas, ulama, masih muda jadi ulama. Itu bisa bayangin. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an sering sekali, sering kali menghadirkan siapa? Menghadirkan Ibn Abbas. Di majlisnya beliau, padahal di situ ada ahli badar ada orang yang orang yang ikut perang Uhud. Masyayikh, ya, sahabat-sahabat yang sudah berumur. Tapi Ibnu Abbas yang masih muda selalu apa? Didudukan di samping Umar bin Khattab radhiyallahu an. Menunjukkan ilmu, keutamaan ilmu, ayolah bab. Makanya yang paling penting itu pemahaman. Paham. Kita berusaha memahami pelajaran yang disampaikan oleh seorang seorang guru. Sehingga ilmu tersebut manfaat buat kita. Kemudian di sini ada beberapa kiat dalam memahami pelajaran disampaikan di antaranya mencari tempat duduk di hadapan guru. Ini masuk kelas carinya yang belakang biar gampang tidur. Ya. Gak mau di depan, gak enak kelihatan sama ustad. Atau di pengajian, gak mau di depan, pengennya di balik tiang. Alhamdulillah di sini gak ada tiangnya. Ya. Pengennya di balik tiang sehingga apa? Dia kelihatan sama ustadnya bisa tidur dia di situ, bisa main HP, atau di luar. Tidak mau masuk ke dalam. Ya. Ini jadi harus apa? Harus dia mencari tempat duduk tepat disampaikan oleh di hadapan guru. Kemudian yang kedua memperhatikan penjelasan guru. Memperhatikan baik-baik, bukan tidur. Kemudian yang ketiga bersungguh-sungguh untuk mencatat faedah. Enggak kosongan. Banyak penuntut ilmu kosongan. Datang ke majelis ilmu udah. Ngerasa udah paling pintar sedunia. Datang duduk di situ, dengerin. Sudah. Kok kamu gak nyatat Hebat sekali. Apa kata para ulama? al hifdu yakhun. Ya. Hafalan itu bisa apa? Bisa mengkhianati kita. Sejauh mana sih ente bisa menghafal? Apakah ente sudah memiliki hafalan seperti Imam Al-Bukhari? Sekali baca apa langsung? Enggak juga. Makanya apa? Selalu apa namanya? teman kita itu buku sama pulpen. Kemanapun majlis yang kita hadiri, teman temani dengan apa buku dan dan pulpen. Nah, akan kita bahas nanti. Kemudian tidak banyak bertanya ketika pelajaran disampaikan. Ustaznya lagi nerangin enak-enak. Ustaz, ngacung. Tanya. Ustaznya baru mulai lagi, Ustaz. Ngacung lagi. benar, ben, benar seperti itu. Nanti dulu, ustaz yang sudah menyampaikan atau yang sering umum di kajian-kajian itu apa? Ustadznya lagi asik-asik nyampein, si muridnya apa? Robek kertas, tulis pertanyaan. Gak taunya apa pertanyaan yang dia tulis, itu sedang disampaikan oleh ustadznya. Makanya nggak baik itu menulis pertanyaan di tengah-tengah majelis. Nanti kalau dibuka sisi pertanyaan, baru kemudian apa? Tulis pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ini mestinya adabnya seperti itu. Ini tidak. Lagi apa? Lagi sibuk-sibuknya ustadz ini menerangkan, dia sibuk mencatat pertanyaan. Mau pertanyaannya satu lembar lagi. Bahkan isinya curhat. Ya, Ustaz begini, Ustaz saya kisah saya seperti ini, seperti ini. Antum masukin aja majalah. Jangan suruh datang ke Ustaz. Ya, dan lainnya. Kemudian mengulang pelajaran setelah selesai. Nah, setelah selesai ini, antum pulang dari kelas ke kamar, buka lagi pelajaran yang disampaikan tadi oleh ustadznya. Diulang lagi. Sehingga apa? Pelajaran tersebut disampaikan ngelotok di, di kepala kita. Kemudian ayolah Bapak Azakumullah. Yang kesembilan. Adab yang kesembilan yaitu menghafalkan ilmu syar'i. Kita udah mendengarkan baik-baik. Ya, memahami, berusaha sungguh-sungguh memahami. Kemudian jangan lupa untuk menghafalkan. Jangan lupa untuk untuk menghafalkan. Kemudian dilanjutkan lagi. Yang ke-10 yaitu mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Nah, ini nulis. Bawa buku, catatannya bawa. Jangan kosongan. Karena antum bisa lihat perbedaan antara orang yang nyatet sama yang nggak nyatet. Orang yang nyatet, yang mengambil faedah dari ilmu tersebut, dia akan apa? Jadi nantinya. Beda dengan orang yang cuma pelangap longo di majelis. Ya, nggak bawa apa-apa sama sekali. Ini ada banyak sekali bahkan. Ya, di setiap majelis itu antum dapati itu. Datang ke sana kosongan. Sampai majelis, begitu ustaznya inalhamdulillah, ngorok dia. Ya, ibaratnya inalhamdulillahnya ustaz tadi itu Nina Bobo. Ya, lagu yang enak, masya Allah, bikin dia tidur. Orang tuh pegang buku, pegang panduannya, pegang juga pulpen, catat apa yang di, disampaikan oleh si ustadz tadi. Nah, ini tidak, ya. Nuntut ilmu itu jangan kosongan. Besoknya datang lagi kosong lagi. Bawa buku tetap aja bebel nih orang. Ada yang seperti itu, ada. Ya, ngerasa pinter. Ngerasa ngerasa pintar, masya Allah. Kayak Imam Syafi'i aja. Ya kalau otaknya kayak Imam Syafi'i atau Imam Bukhari nggak masalah. Mau ente duduk berjam-jam nggak bawa kitab juga nggak masalah. Hafalannya benar-benar mantep. Sebagaimana kata para ulama, aku menghafal 300 ribu hadis ketika aku masih kecil. Itu aku baca itu kayak aku, aku baca Al-Fatihah. Bisa bayangin? 300 ribu hadis, ya ingatnya kayak ingat surat Al-Fatihah. Antum hafal lima hadis, ingatnya kayak ingat surat Al-Baqarah. Susah. Ya. Apa ya ayatnya ya? Apa hadisnya? Padahal cuma empat hadis. Ya, ingatnya kayak ingat kita surat Al-Baqarah. Al, baqarah Ini enggak. 300 ribu hadis, ngingetnya kayak apa? Kayak baca Al-Fatihah. Sedikit sekali orang yang lupa Al-Fatihah. Yakin anak, insya Allah. 99% kaum muslimin insya Allah nggak lupa Al-Fatihah kalau baca. Hafal di luar kepala. Al-Fatihah. Nah, ini ayolah Bapak Sok. Pentingnya juga apa? Tulisan. Agar kita cepat menghafal. Buku yang ada di panduannya. Baca. Seperti itu. Jangan jangan sekali-kali apa? Jangan sekali-kali kita datang ke majlis itu kosongan. Imam Syafi'i, uh, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan begini. Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id. Kalau kamu mendengar sesuatu tentang ilmu, tulis meskipun di tembok. Ini bukan berarti antum setelah ini langsung tulis tembok ya. Enggak juga. Ya, artinya itu untuk apa? Untuk lebih hatta pun ente cuma dapetin tembok, ente tulis itu faedah. Untuk ente salin nanti. Nah, kita sekarang banyak buku tulis. Beli buku tulis, modal, bulgoh. Beli buku tulis, beli pulpen yang bagus, catat. Jangan cuma nyatet, keluar pengajian, diem tutup lagi bukunya. Sampai nanti minggu depan ustadznya datang lagi, baru diambil lagi. Ini sama aja bohong. Ya, catat untuk dia apa? Dibaca lagi. Di apa namanya diteliti lagi, dihafalkan. Bukan nyatet cuma sekedar formalitas aja nyatet. Masalah nanti saya mau baca lagi di rumah, itu urusan belakangan. Oh, so, tolibul ilm itu tidak seperti itu. Betul-betul catat. Ya, Abdullah bin Amr bin As itu mengungguli siapa? Mengungguli Abu Hurairah dalam hal hadis dengan apa? Karena dia mencatat. Abu Hurairah mengandalkan hafalannya, Abdullah bin Amr bin As mengandalkan apa? Tulisannya. Sehingga lebih banyak yang dia dapatkan. Banyak para ulama yang apa? Yang menulis mereka. Mengandalkan tulisan. Karena manfaat tulisan. Tulisan gak bakal apa? Gak bakal salah kalau tulisan. Beda dengan hafalan ya sedikit kena maksiat hilang setengah itu hafalan kalau tulisan ya bukan berarti melegalkan maksiat ente maksiat tulisan tetap ada gitu bukan berarti melegalkan maksiat bukan taubat kepada Allah SWT tapi kalau hafalan hanya mengandalkan hafalan begitu saja tanpa ada tulisan ketika kita maksiat hilang sudah hafalan tersebut makanya ya Allah Allah pentingnya kita mengikat ilmu dengan dengan tulisan makanya kata Imam Al Khalil bin Ahmad beliau mengatakan begini Ma sami'tu syai'an illa Aku tidak mendengarkan sesuatu pun tentang ilmu melainkan aku tulis. Wala katabtu syai'an illa Tidaklah aku menulis tentang ilmu tersebut melainkan aku hafalkan. Wala hafiztu illa tafa'tu bihi. Dan aku tidak menghafalkan apa yang aku tulis tersebut melainkan aku mendapatkan faidah yang banyak dari apa yang aku hafalkan tadi. Itu beliau, Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad. Kemudian uh, apa namanya? Al-Ma'mun, ya seorang khalifah Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, itu memberikan nasihat kepada anaknya. Uktub ahsanama tasma. Tulis apa yang paling bagus yang kamu dengar. Faedah yang kamu dapatkan yang paling bagus tulis. Wahfaz ahsanama taktub ente apalin yang paling bagus yang ente tulis. Faedah yang paling bagus yang ente tulis ente hafalin. Wahadid bi ahsana ma tahfal. Dan ente berbicara dengan hafalan ente yang paling bagus. Ini menunjukkan bahwa saya para ulama memberikan perhatian tentang apa? Tentang menulis. Tulis. Semua ilmu itu harus harus ditulis agar bermanfaat buat buat diri kita. Kemudian yang ke sebelas. Di antara adab seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmu syar'i. Nah, ini sudah nih melalui fase-fase tadi ikhlas, ya, kemudian mendengarkan, nggak males bersungguh-sungguh, menghafalkan, nggak sombong, nggak malu, nulis, udah semuanya, tinggal kita bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Karena tujuannya kita menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Bukan untuk koleksi ilmu, Oh Masya Allah fulan koleksi ilmu. Bukan. Ilmunya banyak. Ya. Masalah ini tahu, masalah itu tahu. Tapi sedikit pun gak diamalkan. Hukum sholat jamaah tahu. Tapi gak pernah sholat jamaah. Hukum musik tahu dia haram. Tapi dengerin musik paling getol. Bahkan mungkin dia pencipta musik. Pencipta lagu. Tahu dia musik haram. Bagaimana ilmunya itu apa? Tidak bermanfaat buat dirinya. Tidak diamalkan. Makanya antum sudah tahu ilmu, amalkan. Tahu ilmu, amalkan. Tahu ilmu, amalkan. Karena itu tujuan kita menuntut ilmu, bukan yang lain. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dan kita beramal sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kita menuntut ilmu tapi nggak diamalkan. Kalau kita punya ilmu tapi nggak diamalkan, kita serupa dengan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi mereka punya ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkan. Makanya Allah murka dengan mereka. Sebaliknya, kalau kita mengamalkan tanpa ilmu, maka kita pun apa? Akan serupa dengan orang Nasani, Karena orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Makanya, eh dinas siratal mustaqim, siratal ladzina amta 'alaihim, ghairil maqdubi 'alaihim waladhdallin. Ini ayat ini bukan hanya untuk Yahudi dan Nasani khusus bukan, tapi orang-orang yang menyerupai mereka masuk juga ke dalamnya. Makanya kalau kita nggak mau dimurkai oleh Allah, amalkan ilmu yang sudah kita miliki. Amalkan ilmu yang sudah kita kita tahu. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita amalkan ilmu yang sudah kita kita dapatkan. Jangan sekali-kali kita lupakan ilmu tersebut. Lupakan untuk beramal. Jangan. Amal terus. Karena semakin diamalkan ilmu yang kita dapatkan, maka semakin apa? Melekat dalam hati kita. Kunna nasta'inu bi, apa namanya? ala hifdzil hadis bil amal. Kami itu dahulu ya membantu untuk menghafalkan hadis itu dengan diamalkan. Misalnya hadis tentang siwak. Beli siwak, amalin. Mau sholat, siwak. Ya, mau makan apa habis makan siwak, mau baca Quran siwak, bangun dari tidur siwak. Sehingga apa? Hadis tentang siwak ngelotok di kepala kita. Kalau kita amalkan, juga hadis tentang sholat jamaah umpamanya. Seringnya kita berjamaah di masjid. Ya, kita akan hafal hadis tersebut. Dan lainnya masih banyak, antum bisa kiaskan dengan ilmu-ilmu yang yang lain. Jadi jangan lupa kita mengamalkan ilmu yang sudah kita kita dapatkan. Kemudian setelah itu mendakwahkan ilmu yang kedua belas. Bagaimana seorang sudah diamalkan, nah baru mendakwahkan. Kalau antum pernah baca usul salah atau sudah hafal usul salah, itu ada empat tingkatan yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Wajib diketahui. Yang pertama ilmu, yang kedua al-amalu bihi. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi. Yang keempat as-sabru 'alal adzafihi. Kita ilmu, kita amalkan, habis itu yang kedua apa? Eh, yang ketiga kita dakwahkan, dakwahin. Gak mesti dakwah itu antum berdiri di sini pakai mic, kemudian antum terangkan, gak mesti. Dakwah itu banyak caranya, yolah ya bab. Dakwah itu banyak. Antum bisa beli CD, ya bisa beli kaset yang bermanfaat, bisa beli buku ke antum hadiahkan kepada teman antum. Kalau teman antum mendapatkan hidayah melalui hadiah antum, masya Allah, dan jalannya apa? Ngalir terus ke antum. Jadi jangan sekali-kali antum memehkan wasailu dakwah yang lain. Ya, masih banyak ya sarana-sarana dakwah. Nggak mesti kita di mimbar, nggak mesti. Kita datang ke pasar, ya kita nasihatin orang pasar umpamanya ke sana, paman kita punya di sana, kita nasehatin, kasih buku yang manfaat, ajak ke pengajian. Nggak punya mobil dia, naikin mobil kita. Nggak punya ongkos, ongkosin. Nggak punya sholat nih. Ya, teman kita nggak sholat. Alasannya, celana saya kotor, najis. Pinjemin celana, biar dia sholat. Yang akhwat juga begitu. Sholat, gak ada mukena, beliin mukena biar dia sholat. Sehingga manfaat dakwah tuh kapan aja dan di mana aja nggak mesti apa waktu tertentu. Hanya khusus Sabtu jam 9 sampai jam 12 dakwah. Sisanya enggak. Yang enggak bukan. Dakwah tuh setiap hari. Ya, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita tahu kita amalkan, kemudian kita dakwahkan kepada kepada manusia. Enggak usah kita apa namanya dalam skala besar dulu, skala kecil aja dulu. Adik kita umpamanya. Kakak kita, ibu kita, bapak kita yang belum mendapatkan hidayah umpamanya, atau yang sudah menikah istrinya, ya, ajarkan anaknya, biar mereka juga sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah. itu ada satu kisah yang menarik sekali, ya. Ada seorang petinju asalnya dari Jerman. Datang ke Saudi. Datang ke Saudi Biasa jumpa fans, atlet, ya kan? Dia public figure. Datang ke Saudi, ke Riyadh, ya. Di situ udah banyak penggemarnya. Fansnya apa? Udah mengeluh-ngeluhkan dia, menunggu dia. Ada yang ngasih hadiah, ngasih bingkisan, kado. Di antara salah satu yang memberikan bingkisan hadiah seorang wanita muslimah. Memberikan kado berupa Al-Quran kecil. Terjemahan bahasa Jerman. Pulang petinju nih, balik lagi ke Jerman. Lama 10 tahun ya dari kunjungan dia ke Saudi itu. Kemudian dia iseng-iseng lihat tumpukan kado. Ya, kan kado banyak. Satu-satu ya capek, masih banyak urusan lain. Nah tiba-tiba dia pengen sekali apa? Pengen banget apa ngebukain kado penasaran sih apa isinya nih kado-kado semua nih. Yang paling pertama dibuka apa? Kado dari wanita muslimah tadi. Isinya apa? Al-Quran. Dibaca sama dari bolak-balik. Pertama baca Al-Fatihah. Kemudian balik akhir baca Qul Huwallahu Ahad. Langsung apa? Dapat hidayah di situ dia. Langsung pengen masuk Islam. Baca artinya, kemudian dia pengen masuk Islam. Datang ke Islamic Center di Jerman. Dia ucapin syahadat, dia mandi, saya Islam sudah. Antum tahu apa yang dia lakukan? Ini orang baru masuk Islam. Sholat aja mungkin nggak tahu tata caranya bagaimana. Dia beli buku yang berkaitan dengan Islam di Islamic Center. Dia beli buku, kumpulin. Dia pergi ke taman. Dia kan orang terkenal, public figure. Begitu sampai di taman, semua orang yang di taman ngehubungin dia. Minta tanda tangan. Dia buka meja di situ, buka lapak istilahnya. Ya, buka meja di situ, Ya kumpulin buku-bukunya itu. Kemudian apa? Satu, tiap orang yang minta tanda tangan dikasih sama dia hadiah. Buku tersebut. Satu orang kasih satu buku. Satu orang sampai habis. Antum tahu dia sudah masuk Islam berapa ratus ribu, ratus, ratusan orang yang masuk Islam dari tangannya dia. Ratusan orang bayangin. Masuk Islam melalui tangannya dia. Ini kalau kita mau kalkulasikan pahala ya. Ngalirnya ke siapa? Hah? Wanita muslimah tadi yang ngadi, ngehadiain apa? Ngehadiain Al-Quran. Masya Allah pahalanya ngalir terus tuh. Antum bisa bayangin, jangan remehkan ya dakwah itu meskipun itu kecil, hadiah buku. Siapa tahu buku itu bermanfaat buat buat siapa? Buat teman antum yang antum beri hadiah. Sehingga dengan itu dia apa namanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun khairun laka min hummin na'am. Engkau memberikan hadiah, apa namanya memberikan hidayah Ya, Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui tanganmu lebih baik, lebih berharga dibandingkan unta merah. Unta merah tuh harta berharga. Ya, kalangan bangsa Arab ketika itu. Kalau kita sekarang mungkin Ferrari kali ya, atau Lamborghini, atau Mercedes, mobil-mobil yang mahal, yang harga miliaran. Itu lebih berharga. Kita kasih hidayah kepada orang dan Allah memberikan hidayah melalui tangan kita itu lebih berharga dibandingkan harta dunia yang sangat indah. Jadi jangan sekali-kali kita remehkan e, mendakwahkan ilmu yang sudah kita miliki dan kita kita amalkan. Kemudian ayolah Bapak azakumullah. Sekarang selesai sudah pembahasan tentang adab-adab seorang penuntut penuntut ilmu. Sekarang yang akan saya bahas di detik-detik terakhir ini ya karena dikit lagi yaitu bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap gurunya. Ah, nah, antum sekarang ini ada di pondok berkaitan dengan guru yang mengajarkan ilmu kepada antum. Kalau yang punya bukunya itu buka halaman 81. Adab terhadap syekh, ustadz atau gurunya. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu beradab ya kepada siapa? Kepada gurunya yang mengajarkan ilmu kepada dia. Di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap syekh, ustadz, atau gurunya adalah yang pertama, sebelum menuntut ilmu, hendaklah seorang pelajar melihat dan beristikharah kepada Allah tentang orang yang akan dijadikannya sebagai guru. Antum sebelum masuk apa sebelum menuntut ilmu itu kalau antum ibaratnya sekarang ini pondok, cari pondok tuh lihat dulu bagaimana pondok tersebut Jangan antum masuk pondok kenapa? Saya dipaksa sama bapak saya, Ustaz. Gak ada keinginan kayaknya dari apa? Dari hatinya dia, karena kepaksaan. Ya. Atau antum ah saya pengen di pondok ini kenapa? Karena fasilitasnya bagus umpamanya. Enak, makannya enak dan lain sebagainya. Atau apa? Jadi harus dilihat dulu kita memilih ustadz itu kenapa? Apakah karena ustadznya ganteng umpamanya? Atau karena ustadznya itu dia pintar? Atau ustadznya itu dia kaya umpamanya. Karena kalau duduk di majlis ustadz tersebut nanti dapat duit. Umpamanya. Umpama. Ya. Atau yang lain. Jadi harus benar-benar milih ustadz itu harus harus benar-benar agar kita ilmunya pun bermanfaat. Jika memungkinkan, hendaklah ia belajar kepada seorang yang sempurna keahliannya. Terwujud rasa simpati dalam dirinya, nampak kehormatannya, dikenal sikap menjaga kehormatannya dan telah terkenal hafalannya. Karena yang demikian itu lebih baik dalam proses belajar dan lebih baik dalam mendat mendatangkan pemahaman. Ya kalau mungkin kalau sekarang ini ya susah ya. Kalau dulu kan mungkin banyak ulama. Kalau sekarang yang lebih banyak itu siapa? Orang bodohnya. Orang bodoh yang jadi ula, ulama. Sekarang ini yang banyak. Kalau dulu mungkin kita dapetin ulama yang kriteria nomor satu ini gampang. Insya Allah banyak. Kalau sekarang susah. Maka apa? Minimal, minimal ustaz tersebut faham terhadap apa yang dia sampaikan. Dia faham terhadap nas-nas hadis, Al-Quran. Dia juga baik akhlaknya ya kepada muridnya dan lainnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, menghormati dan memuliakan kedudukannya Baik ketika ada maupun tidak ada. Jangan ketika ada, hormat, Masya Allah. Ustadz, gimana sehat Ustadz? Begitu saja pergi, wah kurang ajar tuh Ustadz tuh. Gak seneng sama dia tuh. Gak seneng sama Ustadz itu. Kesel anak. Tapi giliran depan Ustadznya, Masya Allah. Baik. Ya, seakan-akan penuntut ilmu yang beradab. Tapi giliran pulang ke kamarnya ngomongin si ustad. Eh, tuh si Fathi itu Gak pakai ustad lagi udah si Fatih itu gimana tuh dia kayak gitu contoh sebagai contoh saja pakai namanya langsung ya musnya dia mengajarkan ilmu kepada antum antum hormati ustad panggilin panggilnya ustad hormati dia kalau jalan di depannya jangan kentut antum depannya ya ini sengaja balap ustadnya kentut depannya sehingga ustadnya apa apa namanya kecium baunya dan lain sebagainya ini ada yang seperti itu Ya. Jadi antum ayolah Bapak azakumullah, jangan sekali-kali antum merendahkan seorang ustad. Ya. Dia sudah mengajarkan antum ilmu, dia sudah meluangkan waktunya untuk antum, meluangkan waktunya. Susah antum cari seorang ustad yang bersedia untuk apa? 24 jam bersama antum. Susah. Antum bagaimana apa namanya ada timbal balik seorang murid kepada guru. Hormati guru tersebut. Hargai guru tersebut. Jangan apa? Jangan diremehkan. Jangan antum kurang ajar terhadap terhadap mereka. Karena apa? Karena kedudukan mereka mulia sebagai guru agama, pewaris para nabi dan rasul. Ya, ilmu agama yang mereka miliki itu apa? Ibaratnya adalah warisan dari para nabi dan rasul. Makanya antum harus menghormati mereka. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga. memulai mengucapkan salam. Ya, memulai mengucapkan salam. Jangan, ah enggak, ustadznya lah mesti salam sama saya. Jangan sombong. Ada ustadz lewat, Assalamualaikum ustadz. Jangan tunggu ustadznya salam sama antum. Antum yang mesti apa salam. Karena antum lebih muda. Assalamualaikum ustadz. Assalamualaikum. Jangan ustadznya yang salam terus. Tiap ketemu ustadznya lagi yang salam. Artinya di sini bukan berarti Gak boleh Ustadz salam sama murid, bukan. Tapi antum sebagai murid tahu adab. Gitu. Tahu akhlak. Ya, ada ustadznya lagi kumpul gitu, ini ngelengos saja pergi. Nggak assalamualaikum ustadz gitu. Enak kan ngelihatnya, ngedengarnya tuh masya Allah nih fulan gitu. Assalamualaikum, sebarkan salam. Ya, karena kalau sudah salam kita sebarkan, antum makan apa? Sa ada rasa cinta. Ustadznya nanti senang sama antum. Kalau antum nggak pernah salam sama ustad, ustadnya juga nggak senang sama antum. Gitu. Ya, jadi apa? Sebarkan salam. Assalamualaikum. Ketemu sama Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Pegang tangannya. Assalamualaikum. Tanya kabarnya gimana ustad sehat. Gak apa-apa meskipun basa-basi. Tapi apa? Seneng Ustaznya juga ditanyain gitu. Jadi jangan apa? Lewat depan Ustaznya, lewat aja begitu saja. Kayak Ustaznya gak ada. Padahal itu udah ngajarin ilmu ke antum meminta izin ketika akan duduk atau pergi dari majlis ilmu karena ada keperluan. Jangan lagi di kelas lagi pelajaran kebelet kencing langsung keluar aja begitu aja. Izin dulu, Ustaz, izin Ustaz. Izin kemana? Hamam Ustaz. Ngomong gitu. Jangan ngacung aja. Ngacung nih kenapa? Ngapain? Itu mau ngapain? Bilang Ustaz anak izin. Mau ke hamam. Gitu ngomong. Jangan ngacung. Ngacung, ngacung, ngacung. Itu apa ngacung-ngacung? Ya. Jadi harus apa? Izin ngomong. Saat izin Ustaz, saya mau ke hammam. Ini talib yang beradab. Yang keempat, hendaklah ia duduk di majlis ilmu dengan cara duduk seorang pelajar. Jangan angkat kaki. Di kelas angkat kaki. Dengerin ustaz sambil ngupil. Ya, sambil korek kuping. Sambil main-main sambil tidur. Ini nggak ada adab sama sekali. Dengerin baik-baik, duduk teratur. Antum kalau di SD kan dulu pernah diajarin, duduk yang rapi, gitu kan? Sambil sedekap begini. Itu di SD. Mestinya antum apa? Udah tahu ilmu agama lebih apa lebih rapi lagi. Pakaiannya juga rapi, ya. Kemudian bau badan antum juga wangi. Mandi. Biar si ustadz pun, ayolah bapak azakumullah ya. Karena saya punya pengalaman setahun di sini. Ya, jadi saya tahu santri Ibnu Taimiyah itu bagaimana. Jadi kalau antum masuk ke dalam kelas, itu mandi dulu ayolah bapak, azakumullah. Mandi dulu sehingga si ustadz pun nyaman dalam menyampaikan materi. Nyaman. Kalau antum bau, ustadz pun akan apa? Tidak nyaman menyampaikan materi sehingga yang disampaikan pun setengah-setengah. Ilmunya mandek. Kenapa? Karena sebab bau antum itu. Jadi coba apa? Coba baik-baik betul duduk, tapi badan wangi, ya. Sehingga apa orang pun akan segan, akan enak mengajarkan pelajaran kepada antum. Duduknya penuh adab dan tidak duduk sambil bersandar. Nah, ini juga nih. Jangan sambil bersandar. Dan duduk tegap. Kecuali kalau memang dia memiliki apa? Memiliki penyakit kayak sakit pinggang umpamanya. Nggak masalah be, apa namanya bersandar. Tapi kalau dia sehat walafiat, jangan sekali-kali bersandar. Ustadznya aja nggak bersandar, kok antum bersandar? Gitu. Jadi apa? Harus ada adab dalam dalam duduk. Atau membelakangi si ustadz. Yang sekali-kali membelakangi si ustadz. Hadepin, mukanya hadepin. Antum lihat malaikat Jibril salam Ketika datang kepada Nabi SAW, itu menempelkan lututnya beliau ke lututnya Nabi. Berhadapan langsung sama Nabi. Taruh tang kedua tangannya di paha Nabi. Ini adab. Gitu. Jangan jauh sambil duduk nyantai, "Ustaz, itu gimana tuh, Ustaz?" Nanyanya kayak begitu. Kayak nantang bantem. Ya, nanyanya. Enggak, "Ustaz, afwan, Anda boleh nanya?" Nah, kan enak gitu. Iya, silahkan. Ustaz, itu bagaimana tuh, Ustaz? Enggak jelas, Anda enggak jelas. Ini nggak ada, nggak ada adab sama sekali. Itu tidak ada adab namanya sama sekali. Ya, tidak ada adab sama sekali. Saat Afwan anak mau bertanya, boleh? Boleh, silahkan. Tanya antum. Gitu. Jadi ada izin dulu dalam dalam bertanya. Yang kelima, ini yang paling penting nih. Karena kita dihidup di pondok. Berbaik sangka apabila guru memberikan hukuman kepadanya. Nah, Ya, dan hendaklah ia mengetahui bahwa hal itu suatu kebaikan, bukan balas dendam. Ketika guru menyampaikan apa namanya apa menghukum antum, jangan antum kesel. Wajar, antum melanggar. Kecuali kalau si guru itu menghukum antum, antum nggak melanggar, baru antum boleh protes. Tapi ini antum melanggar nggak mau dihukum. Ya, kemudian begitu si ustadznya mukul umpamanya, langsung laporan ke ibu kalau telepon ke bapak atau apa namanya kesel ngomongin di belakang tuh Ustad gimana sih ya mukul-mukul kayak nggak ada adab aja padahal dia nggak ada adab Artinya ayolah Bapak Azakumullah. Kita ini belajar ini ya. Harus sabar terhadap kemarahan guru. Akhlaknya guru kita harus sabar. Demi apa mendapatkan ilmu manfaat dari beliau. Gitu. Apa kata seorang penyair? Ada seorang penyair yang mengatakan begini. Innal muallima wa tabiba kilayhima la yansahani idha huma lam yukrama. Seorang dokter, seorang guru, dia nggak bakal apa? Dia nggak bakal ngasih ente obat atau ngasih ente ilmu kalau seandainya dia nggak dihormatin. Ente datang ke dokter, ya, datang ke dok, coba tolong periksa sini dok, ya, Tak bakal diperiksa. Ente siapa? Ya kan? Coba, dok, afwan nih. Keluhannya seperti ini. Saya kok sakit di sini, sakit di sini. Akan diperiksa. Oh, coba berbaring. Ente hormat. Dihormatin sama tuh dokter. Begitu juga ustadz. Dihormatin kalau untuk mendapatkan ilmu. Kemudian apa? Isbir lidaika injafauta tabibah. Sabar ente terhadap penyakit ente. Kenapa? Kalau seandainya apa? kalau seandainya dokter tersebut kasar sama ente. Tidur, telentang. Gitu. Jangan marah. Ingat penyakit ente ingat. Ente datang ke situ buat apa? Buat berobat. Jangan ditentang. Set, apa, dok, nantang berantem nih dok. Bukan, bukan itu maksudnya. Ente inget apa? Ente inget diri ente. Ente ini sakit. Anak sakit, anak butuh apa? Obat dari ente. Jadi apa? Kalaupun dia kasar, sabar-sabarin aja. Begitu juga guru. Wasbir li jahlika injafauta muallima. Sabar ente. Kalau ustadz ente marah, kenapa? Karena kebodohan ente. Anak ini bodoh, anak butuh sama ilmunya dia. Jadi mesti sabar terhadap apa? Galaknya seorang ustadz, seorang guru. Dan guru itu sayang sama antum. Kalau nggak sayang sama antum, nggak bakal diajarin ente ilmu. Gak bakal. Kalaupun ente mau ngeliat ya, kalaupun ente mau ngeliat, ketika si ustadz menghukum, itu pun karena apa? Karena ente yang melanggar. Coba kalau ente melanggar, si ustadz pun akan baik sama ente. Si ustadz pun akan tidak bakal menghukum ente. Gitu. Jadi harus kita perhatikan, jangan maunya menang sendiri. Ya, gak mau dihukum. Maunya biasa-biasa saja, pondok kayak punya siapa? Punya dia. Dia bebas, Mau ngapain aja bebas, nggak mau dihukum. Giliran dihukum ngambek, marah, nggak terima dan lainnya. Ini nggak boleh seperti ini. Ini bukan akhlak seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Kemudian pernah dikatakan ayo al bab, kepada Sufyan bin Uyainah. Dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, ada seorang yang datang kepada Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan begini, "Inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdabu alaihim yushiku an yazhabu au yatrukuk. Ini kaum-kaum ini, ya orang-orang ini datang dari negeri yang jauh. Datang dari negeri yang jauh. Kok tiba-tiba begitu datang di depan ente, ente marah-marahin. Anak takut, anak takut. Kata yang nanya nih. Anak takut mereka pada lari semua kabur. Antum lihat jawabannya Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan apa? Hum hamqa izan misluk, intaraku ma yanfa'uhum su'i khuluqi. Kalau begitu mereka sama bodohnya sama ente. Kenapa? Kalau mereka meninggalkan aku, meninggalkan menuntut ilmu dariku, cuman gara-gara akhlakku yang jelek. Tuh bisa bayangin tuh. Ini ada orang protes sama Imam Sufyan bin Uyainah. Jangan ente marahin dong nih orang-orang nih. Udah jauh-jauh mereka datang menuntut ilmu bagus mereka mau datang. Apa kata Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah? Mereka ini bodoh berarti. Kalau mereka ini pergi, pulang lagi, gak mau belajar sama saya, bodoh mati mereka. Mereka gak sabar terhadap apa? Terhadap akhlakku yang yang buruk. Kalau memang akhlak si ustadz itu buruk jelek, coba datengin rumahnya, nasehati dengan cara yang baik, gitu. Jangan diterang-terangan. Nah ini udah kita yang salah, kita mau apa? Protes lagi. Kita yang salah padahal, bukan si ustadz. Kecuali kalau si ustadz yang yang salah. Maka kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan begini, Isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas pahitnya perilaku kasar sang guru karena melekatnya ilmu itu dengan menyertainya. Jadi kalau ada guru marah itu, diamin aja udah, tunduk aja. Ya, iyain aja kalau emang itu betul kesalahan antum. Wa man lam yazuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Siapa yang belum merasakan kehinaan belajar sesaat, ia akan mereguk hinanya kebodohan sepanjang masa. Kalau ente nggak sabar, ya, terhadap apa namanya marahnya seorang guru, Baru dimarahin sedikit udah ngambek. Ah nggak mau ah Ustadz Fulan terlalu kasar. Datang lagi ke Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ternyata ngambek lagi sama dia. Ngambek lagi dia. Pindah lagi ke Ustadz. Gak bakal pintar nih orang. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan gini, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluba." Aku ini menghinakan diriku ketika aku menuntut ilmu, menghinakan diriku sampai aku tidur di depan beranda di teras rumah untuk apa? Demi satu hadis Nabi SAW. Tapi sehingga akibatnya apa? Akibatnya aku pun menjadi mulia, orang pada datang kepadaku. Coba kita hinakan diri kita dalam menuntut ilmu, jangan sombong. Ya. Kalau itu merupakan kesalahan kita terima. Hukuman tersebut kita terima dengan lapang lapang dada. وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ Fakabir arba'an liwafatihi. Siapa yang tidak belajar di masa mudanya, bertakbirlah empat kali atas kematiannya. Cuma, ente nggak manfaatkan waktu masa muda ente untuk belajar, mau sampai kapan? Sampai tua ente baru mau belajar, susah. Ya, kata para ulama, Sebagai ulama mengatakan apa? Talabul ilmi fil kibar kanakshi fil ma. Menuntut ilmu di saat tua itu seperti apa? Memahat di air. Antum bisa nggak mahat di air? Gak bisa. Susah, makanya kita ngerubah tabiat orang yang sudah tua tuh susah. Beda dengan anak yang masih muda. Kita bisa ngebentuk dia sehingga menjadi pribadi yang yang berakhlak dan beradab. Kalau orang udah tua, udah masya Allah, udah puluhan tahun dia hidup seperti itu, gitu. Udah mau mendengar kajian saja udah alhamdulillah. Jangan berharap lebih. Ini kalau yang yang tua hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li zatihi hidupnya seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan sebab jika keduanya tidak ada padanya maka tiada lagi jati dirinya jadi kita intinya kita sabar terhadap apa kerasnya akhlak seorang seorang guru demi untuk mendapatkan apa mendapatkan keilmu yang dia dia miliki jadi mulai saat ini jangan lagi ini gerata gerutu ya kesel sama ustadznya yang menghukum gak usah. Jangan terima dengan lapang dada kalau itu emang kesalahan antum. Kemudian yang keenam, tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada gurunya. Ini sudah kita bahas tadi. Jangan sombong dan malu bertanya. Dan hendaklah ia beradab yang baik ketika berbicara dengan gurunya berbicara dengan sopan, santun, dan tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Jangan kata-kata kasar, manggil gurunya, eh fulan, sini. Jangan, panggil, eh ustad, ustad, sini ustad. Jangan begitu, datengin, ente yang dateng. Jangan kita panggil ustadnya dari jauh. Ustad, ustad sini, saya mau tanya. Ini kurang ajar ini namanya. Ya, datengin. Datengin rumahnya, ketok. Atau ustadznya lagi di masjid, datengin. Assalamualaikum ustadz, bisa nanya. Ngomongnya pelan, direndahkan suaranya dengan dengan ustadznya, gurunya. Kemudian yang ketujuh, mengikuti akhlak baik, perilaku yang terpuji dan amal soleh gurunya. Kalau gurunya tuh punya amal yang soleh, ikutin. Jangan diikutin yang jeleknya. Ya, gurunya umpamanya ya dia mungkin mungkin ya karena mungkin sudah terbiasa ya suka keceplosan latah eh diledek latahnya diikutin ya jangan seperti itu kita doakan ya mudah-mudahan latahnya sembuh jangan latah lagi atau yang lainnya ya contoh-contoh yang lain mungkin ada perilaku si guru yang memang jelek umpamanya dan itu belum sempat dikasih tahu oleh antum jangan diikutin ikutin yang baik-baiknya Sumpama si ustadz ini rajin sholatnya di berjamaah di masjid, ikutin. Omongannya, tata, tata tutur katanya itu lembut, ikutin. Bagaimana dia dalam menegur santri yang salah, ikutin. Kalau itu baik. Jadi yang baik-baik itu diikutin, yang jelek-jelek itu jangan di jangan diikutin. Ya, pernah ada eh, kisah kasus seorang guru yang ngajarin ngaji, ngajarin ilmu bermanfaat tiba-tiba si anak muridnya ini ngelihat si ustadznya di bioskop. Ustadznya nonton bioskop. Ya. Ngomong muridnya, Ustadz, kok antum nonton bioskop? Padahal apa? Padahal antum apa? Sering ngajarin ngaji. Ente ambil ilmunya ana, jangan ikutin ana. Artinya di sini bukan anak berarti nyuruh ustadz-ustadz itu datang ke bioskop atau ke diskotik, bukan. Tidak, tapi apa? Intinya kita ambil ilmunya. Jangan kita lihat perilakunya, kita contoh ilmunya, ambil ilmunya. Kalau memang ilmunya bermanfaat, kita ambil. Gitu. Jangan lantas ke, karena ada satu kesalahannya dia, ya, yang itu masih bisa untuk diperbaiki, jangan lantas kita tutup diri dari ilmunya si ustadz tersebut. Tidak, jangan. Ya, kita ambil ilmu selama itu ilmu yang bermanfaat dari diri beliau. Tidak ada larangan untuk menasehatinya apabila ia melakukan kesalahan dan hendaklah dilakukan dengan penuh adab, lemah lembut dan tidak melampaui batas. Kalau ada yang salah, nasihatin pelan-pelan baik-baik, datengin gurunya atau kalau antum nggak nggak apa namanya nggak bisa malu umpamanya tulis surat dengan kata-kata yang sopan menegur si ustadz tadi kirimkan kepada si ustadz tadi agar si ustadz pun apa mendapatkan kritikan dari antum ya mungkin kalau apa namanya kalau antum datang langsung sulit si ustadz ini nerima tapi kalau antum kirim surat mungkin ustaz itu akan lebih menerima. Gitu. Tuh karena antum gak mau disebut namanya, sudah gak apa-apa. Tulis surat tanpa nama. Tujukan kepada ustaz tadi mengkritik tentang akhlaknya yang buruk umpamanya. Nggak masalah. Tapi dengan adab, dengan sopan kata-kata yang yang bagus. Sehingga si ustaz pun yang membacanya menerima dengan dengan lapang dada. Ya ini diantara eh, adab-adab uh, adab -adab seorang penuntut ilmu apa namanya uh, yang mesti di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak. Kalau kita mau kita belajar apa berbicara tentang masalah adab ini banyak sekali, ya. Adab bersama temannya, adab bersama kedua orang tuanya bagaimana soal penuntut ilmu itu adab di masjid ya kita ini ada ada masjid adab di masjid itu bagaimana adab bersama buku kitab yang dia baca bagaimana itu ini sebenarnya penting sekali pembahasan masalah adab itu nggak cukup cuma satu jam dua jam ya mesti dikaji terus menerus sehingga apa kita berubah menjadi yang lebih lebih baik Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semuanya ya. wassalamu'alaikum nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada beberapa pertanyaan <clears throat> yang masuk. Assalamualaikum Afwan Ustadz. Kita ingin menyebarkan ilmu yang sudah kita kuasai. Tapi kendalanya adalah kita dibilang masih kecil. Jangan sok tahu Gimana solusinya? Ya solusinya nggak usah antum pikirin. Kalau usah antum pikirin dakwah aja. Masih banyak kok yang mau dengerin dakwah antum. Kalau dia nggak mau karena nganggap antum masih kecil, ada orang lain yang masih mau mendengarkan antum. Ya. Atau dakwahnya apa? Antum datang ke orang yang sebaya dengan dia, tolong kasih tahu tuh bapak itu dakwahin. Beres. Masih banyak. Antum bisa kan dakwah? Gak mesti kan orang tersebut antum dakwahin. Kalau antum dibilang kecil ya sudah, mundur aja, cari yang lain. Gitu. Ya. nggak usah nggak usah repot-repot, nggak usah bingung-bingung. Menuntut ilmu wajib setiap muslim. Dan dengan niat Allah akan mengangkat derajat seorang muslim. Akan tetapi jika akhwat yang lulus MA dan tiba-tiba dia dihitbah, Tapi akhwat itu ingin melanjutkan sekolah lanjutnya universitas dan tidak mau menikah sambil kuliah. Apakah boleh menolak ikhwan tersebut? Ya selama ikhwan tersebut baik ya terima. Ya dia bisa belajar nanti sama suaminya. Gak mesti di universitas kan? Ilmu tersebut kan udah banyak, bisa ada kajian-kajian, ya dan lainnya. Kalau selama ikhwan itu baik, terima. Jangan ditolak. Ya antum jangan berpikiran macam-macam. Antum masih SD, SMP, SMA. Belum waktunya nikah, belajar yang penting. Nikah itu nanti usang belakangan. Usang belakangan nikah itu yang penting belajar. Nah, Bagaimana kita menuntut ilmu yang syar'i? Bagaimana kita menuntut ilmu? Agar kita fokus, agar kita fokus. Tapi kalau memang kalau akhwat, kan akhwat kan dilamar, bukan melamar. Memang bukannya nggak boleh akhwat itu melamar. Tapi kan karena khawatir lama. Kalau memang dia dilama dengan ikhwan yang memang sudah mumpuni, ya, ya baik akhlaknya dan lainnya, nggak masalah. Gitu. Menurut ilmu gampang, dia bisa diajak pengajian dan lainnya. Tapi kalau antum yang laki, usahakan apa? Usahakan tuntut ilmu dulu. Nikah gampang. Afwan Ustadz, Ana mau nanya ilmu yang bermanfaat itu ilmu akhirat. Terus kalau di sekolah kita ada pelajar-pelajar berkaitan dengan dunia, contoh kimia, fisika. Boleh nggak kalau kita bicara seperti ini? Ngapain belajar ilmu kayak gitu? Nanti kan di akhirat nggak ditanya ini. Gitu. Iya, Ya, namanya ilmu, ilmu dunia. Para ulama beda pendapat tentang masalah ilmu dunia. Ya. Yang wajib adalah bahwasanya ilmu dunia itu fardu kifayah. Artinya ya sebagian yang mencukupi sudah melakukannya, sebagian lagi gugur. Ya kalau emang di situ udah ada di pelajaran sekolah dan itu wajib, pelajari saja. Kenapa? Untuk memperdalamnya baru nggak perlu gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi pelajaran wajib di sekolah ya antum pelajari lah mau nggak mau. Jangan antum katakan bahwa itu memang itu tidak ditanya. Tapi kan Setidaknya antum tidak buta sama sekali terhadap ilmu tersebut. Jadi antum nggak mudah dibohongin. Iya, setidaknya antum punya ilmu itu tersebut, punya dasar gitu. Jangan meremehkan ilmu, meskipun itu ilmu dunia dan tidak ditanya di akhirat, jangan jangan antum meremehkan sama sekali. Ya, anggap bahwasanya itu ilmu yang bermanfaat juga. Kimia fisika bermanfaat. Kalau kita pakai menurut porsinya. Panjang-panjang nih pertanyaannya nih. Ustaz gimana kalau kita <clears throat> belajar ngelanjutin di Universitas Indonesia tujuannya saya baik saya pengen bikin kamus kamus Arab Inggris sehingga saya mesti kuliah di UI ya sekarang kan kamus Arab dan Inggris sudah banyak ya kan kamus mesti antum jauh-jauh ya dan gak mesti juga kuliah di situ Artinya bukan kita nggak boleh, ya. Antum belajar bahasa Inggris bisa kursus, belajar bahasa Arab pun bisa kursus. Antum ke depannya bisa bikin Arab Inggris sendiri. Kok kalau mau kita melihat Arab Inggris sudah banyak, sudah sudah banyak. Kecuali kalau antum mau bikin kamus umpamanya eh, bahasa 20 bahasa umpamanya. Nah, ini baru belum ada nih kayaknya. Ya, satu buku 20 bahasa. Kalau cuman modal Arab Inggris mah udah banyak. Arab Inggris. Umpamanya antum bikin ingin bikin kamus Arab, Indonesia, Sunda, Jawa, Lombok, ya, Papua umpamanya gitu. Jadi semua ada. Nah ini baru mungkin nggak masih nggak masalah gitu. Ada manfaatnya lah gitu. Tapi kok cuma Arab Inggris sudah banyak. Tapi bukan berarti anak melarang antum. Ih, kok antum mau kau silahkan. Tapi jangan lupakan untuk apa? Untuk menuntut ilmu ilmu syar'i. Datangi kajian-kajian. Bagaimana cara menghilangkan sifat malu dalam menuntut ilmu? Ya antum apa namanya beranikan diri latih mental antum. Anggap aja teman-teman antum tuh batu. Ya, nggak ada dia, nggak ada. Main latih mental biarin. Kenapa orang lain bisa anak nggak bisa gitu? Tanemin itu dalam diri antum. Jangan apa minder terus. Antum kalau minder terus nggak bakal apa nggak bakal majuin ente. Nggak bakal maju. Coba ubah, ya, ubah cara pandang antum. Kenapa si Fulan bisa, anak nggak bisa? Gitu. Kenapa si Fulan berani, anak nggak berani? Anak mesti berani, anak mesti lebih dari si Fulan. Kayak gitu. Tuh tanya, Ustaz. Biarin mau orang ngetawain ke teman ente ketawain ente biarin. Toh yang ngetawain ente nanti apa? Dia yang paling bodoh nantinya. Kalau mau dilihat-lihat orang yang suka ngetawain dia yang paling bodoh. Dia bisa yang ngetawain tapi ketika jawab pertanyaan nggak bisa dia. Tapi antum coba, ya, apa namanya hilangkan rasa malu tersebut. Dengan apa? Dengan coba terus, acung tangan, kemudian anggap semuanya nggak ada, anggap semua nggak ada, antum hanya antum, ada antum dan ustad. Latihan, ya, kalau antum umpamanya malu ceramah depan umum, udah ambil kaca, antum ngomong, atau antum ke mana gitu daerah yang sepi, antum teriak-teriak, ya, ngomong, maksudnya ceramah gitu. Latihan mental, baru kemudian di kelas kemudian apa namanya coba khutbah Jumat gitu tahu tama mungkin demam panggung sedikit biasa tapi seterusnya insya Allah bakal bakal lancar jadi yang penting mental antum dulu beraniin kalau mental antum nggak berani ya percuma yang penting berani dulu berani dulu yang lain bisa kenapa nggak bisa Afan Ustadz lebih penting mana menuntut ilmu atau membantu orang tua di rumah? Dua-duanya penting. Menuntut ilmu penting, membantu orang tua di rumah penting. Dua-duanya penting. Semuanya jalani. Antum kalau udah diizinin masuk pondok, berarti kan apa? Orang tua nggak butuh sama antum. Itu intinya udah. Ya. Kalau orang tua masih butuh antum, antum pasti apa? Nggak boleh masuk pondok. Bantuin orang tua. Tapi ketika antum sudah dimasukin pondok, berarti apa? Orang tua mengharapkan antum itu jadi. Gitu. Ya bukan saatnya antum bantu orang tua. Bantu orang tua dengan apa? Bantu orang tua dengan bagaimana mewujudkan cita-cita orang tua. Tapi kalau umpamanya antum di luar umpamanya ya luangkan waktu untuk ngaji. Kan ngaji nggak setiap hari. Seminggu sekali, seminggu dua kali. Bantu orang tua bisa setiap hari. Izin nanti. Ya, saya mau menuntut ilmu dulu. Gak masalah. Dua-duanya dijalani. tidak akan bisa menuntut ilmu kecuali enam perkara. Salah satunya bekal biaya. Berarti kan kita harus mencari dunia karena menuntut ilmu. Yang seperti ini bagaimana Ustaz? Iya iyalah. Mencari dong tetap. Bukan berarti kita menuntut ilmu itu kita nggak cari maisha gitu. Kalaupun kita menuntut ilmu kita nggak cari maisha, minimal kita cari sponsor yang bisa membiayai kita gitu. Jangan apa hidup kita bergantung sama orang. Pertama-tama kita penuntut ilmu kita minta sama orang sepuluh sepuluh enggak. Tetap usaha tetap bekerja tetap, nuntut ilmu jalan. Kalau antum di pondok, berarti kan yang biayai siapa? Orang tua antum. Gitu. Bukan waktunya kerja. Seandainya kita menggunjing guru kita dan pelajarannya nggak bisa masuk-masuk dan kita selalu ngantuk ketika ada pelajaran tersebut. Sebab kita menggibahi karena penjelasan guru tersebut tidak dimengerti. Apa yang harus kita lakukan supaya pelajaran tersebut dimengerti? Ya, sampaikan ke ustadznya baik-baik. Ya, atau antum dekat sama ustadz fulan umpamanya, ustadz fulan keluhkan, ya ustadz ustadz ini tidak apa namanya eh, penyampaian materinya kurang bagus, coba tolong diingatkan. Gitu bisa. Ya, gak mesti antum gunjingin tiap hari di kamar. Ya, tapi usahakan ilangin kantuk ma makan kopi ko umpamanya sebelumnya atau minum kopi sebelumnya gitu biar supaya nggak ngantuk ada usaha gitu jangan apa pasrah terhadap nasib aja datang ke kelas nggak enak tidur jangan begitu usaha ada usaha oh ini pelajaran ustadz nggak enak nih jangan sampai ngantuk saya minum kopi dulu dua gelas kayak kalau emang nggak mempan satu gelas gitu nggak masalah atau di tengah-tengah pelajaran apa namanya basuh muka wudhu sehingga apa? Kita bisa fokus, gitu. Tinggal nanti masalah apa namanya ketidakbagusan dia dalam mengajar, tinggal nanti didiskusikan kepada ustadz lain yang bisa memberikan apa masukan kepada dia. Ustaz bagaimana jika kita memiliki cita-cita menjadi seorang dokter Lalu kita meninggalkan pesantren ini hanya karena ingin mengejar cita-cita dan merelakan diri untuk melanjutkan sekolah di SMA luar. Dosakah jika demikian? Tolong berikan solusinya. Ya nggak masalah tuh mau jadi dokter. Jadi dokter. Ya. Cuman apa namanya? Sayang enam tahun dulu di sini. Ya, 6 tahun dulu sih baru antum lulus ambil dokter atau dari awal antum mau dokter itu antum apa? Jangan masuk sini. Masuknya SMP, nanti belajarnya apa? Ngaji gitu nggak masalah nggak ada nggak ada nggak terlarang antum dokter dengan niat untuk membantu orang lain nggak masalah antum mau keluar umpamanya tengah-tengah kelas 3 umpamanya nggak tahu nih anak persyaratannya gimana harus enam tahun apa bagaimana kalau harus enam tahun antum taati taati sampai selesai baru kemudian nanti antum ambil persamaan SMA baru kemudian lulus dokter ya ikut ujian dokter kalau antum sudah ada perjanjian dengan ma'had ini umpamanya sampai sampai enam tahun umpamanya, maka antum di perjanjian tersebut. Jangan karena cita-cita antum antum putus tengah jalan. Sampai enam tahun dulu, kemudian apa? Antum ambil ijazah SMA persamaan paket C, kemudian daftar antum ke kedokteran. Insya Allah bisa. Kalau antum betul-betul serius, insya Allah bisa apa mewujudkan cita-cita antum. Tapi yang jelas antum punya udah punya perjanjian dulu di pahat ini, gitu. Terkadang saya sebagai penuntut ilmu agak sering berbuat salah dalam masalah adab. Namun saya selalu mendapat teguran yang keras dari guru atau orang yang lebih tua dari saya. Saya sudah berusaha untuk berubah, namun perlakuan keras tidak kunjung berhenti. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ya terus berusaha. Biar berubah. Terus berusaha. Ya. Berarti kan usaha ente belum maksimal. Usaha ente belum maksimal. Minimal kan ada perubahan sedikit gitu. Tapi ini buktinya si ustaz itu menegur terus, berarti kan ente belum berubah. Ente belum belum berubah, usaha terus. Ya, bagaimana saya bisa bisa berubah? Bagaimana hukum seorang penuntut ilmu yang banyak tertawa, bercanda berlebihan, dan penuntut ilmu yang main fans fanan, fans fansman sama artis ngefans sama artis gitu kakak kelas atau lainnya masya Allah ya jangan banyak ketawa ya kalau banyak ketawa itu kata Nabi apa tumitul qalb mematikan hati jangan ketawa ketawa sekedarnya aja ketawa sekedarnya aja juga fans ente fansnya siapa artis artis tuh ngasih duit apa sama ente ya ngasih apa sama ente kok ente bisa tergila-gila sama artis tersebut atau pemain bola tersebut Kau buat apa? Ya, ente ngambil idola yang udah jelas rusaknya. Udah jelas rusaknya ente ambil pakai idola. Yang jelas-jelas benarnya ente nggak pakai idola. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para aimmah, itu udah jelas-jelas benar. Kok nggak dijadiin idola? Malah apa? Artis-artis yang apa namanya nongol di TV atau pemain-pemain bola kayak umpamanya Messi dan lain sebagainya. Oh bangga, kalau udah pakai kostumnya Messi itu kayaknya wah gitu. Ya, auranya tuh beda gitu. Yang tadinya pemain biasa jadi kayak pemain Barcelona asli. Waduh, ini kan kacau begini. Ini bukan untuk menurut ilmu seperti ini. Ya, bukan menurut ilmu yang seperti ini. Dia harus bagaimana mengidolakan hanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Serta ulama yang betul-betul berjalan di atas jalan para sahabat. Jangan para artis. Dan juga mengidolakan kakak kelas. Maksudnya apa ini? Kakak kelas cewek atau kakak kelas laki? Ya. Kalau mengidolakan kakak kelas, kalau kakak kelasnya itu umpamanya dia pintar bahasa Arabnya nggak masalah. Sehingga dia apa? Sehingga apa? Sehingga dia ikutin. Oh, kakak kelas itu bisa bahasa Arab jago. Saya mesti bisa seperti dia. Nggak masalah. Tidak masalah selama masih dalam koridor syariat. Dan bagaimana hukum penutup ilmu yang Facebookan terutama dengan lawan jenis Nah, ini nih penyakit. Ya. Gak usah, gak perlu mau ngapain ente Facebookan. Gak ada manfaatnya sama sekali. Gak ada manfaatnya. Yang ada ente apa? Yang ada ente di situ apa namanya e, niat ente juga nggak ikhlas. Saat anak mau dakwah di Facebook, seberapa banyak sih ente dakwah di Facebook? Seberapa banyak orang yang mendapat hidayah dari ente seberapa banyak? Waham, masih apa masih hayalan begitu aja nggak jelas. Di Facebook teman ente siapa? Ente juga gak kenal siapa si Fulan. Apalagi lawan jenis lagi. Udah banyak kasus-kasus yang seperti ini. Jangan, ya. Udah banyak seperti ini di pondok, karena di sini ada pondok akhwat, nggak pacaran dia, tapi pacaran lewat Facebook. Ini kasus terjadi. Ya, ada yang nggak tahu di sini bagaimana keadaannya. Saya pacarannya di Facebook di add, ya, jadi temen, ya akhwat. Yang akhwat nge-add yang ikhwannya. Janjian lah nanti di Bogor. Hati-hati nih seperti ini, ya atau ketika liburan pulang di rumah ya telepon-teleponan komen-komenan ya atau si akhwatnya bikin status di like sama si ikhwan si ikhwan bikin status di like sama akhwat yang akhwatnya juga caper yang ikhwannya juga caper sama-sama manfaat sama sekali ya antum nih ya akhi jangan apa jangan jual murah jangan jual murah jual mahal dong ya Jangan obrol sana sini. Antum ini berharga. Yolah bab, azakumullah. Muslim dan muslimah itu berharga. Jangan antum apa? Banting harga. Ya, sehingga apa? obrol sana, obrol sini. Rayu sana, rayu sini. Yang akhwatnya juga seperti itu. Jangan mau. Seorang penuntut ilmu itu harus apa menjauhi yang seperti ini. Antum ini fokus belajar. Ya, fokus belajar. HP apa namanya tidak boleh. Betul tidak boleh, Ustaz ya? HP. HP nggak boleh. Kalau ada HP ancurin. Mesti diancurin itu penyakit itu. Nggak boleh nggak ada HP. Ya, ke warnet juga nggak boleh. Ini penyakit masalahnya. Jadi soal perlu tugasnya itu ente pegang buku, ya pegang buku, pegang Quran, apalin. Itu tugasnya. Bukan apa megang HP, keluar ke Bogor janjian dan lain sebagainya. Tidak perlu, tidak perlu. Saat kita kan masa puber, Ustaz. Ya, kita kan puber lagi suka-sukanya nih sama akhwat. Antum ini pelajar umum atau pelajar agama? Kan antum udah tahu apa hukumnya pacaran. Gak ada pacaran islami. Makanya jangan suka baca-baca novel islami. Gak ada tuh novel islami. Ya. Yang di situ apa? Kedok cinta terselubung di situ. Ya, pacaran islami yang terselubung. Jangan baca-baca begitu-begituan antum. Ya. Meskipun itu isi-isinya islami, tapi itu nggak baik buat antum. Bahaya itu. Ya. Jangan sampai apa namanya virus-virus yang kayak gitu itu mengendap dalam hati antum. Antum kalau udah dapet jodohnya insya Allah ada. Tenang aja. Masalah perempuan, masalah laki itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jodoh itu urusan di tangan Allah. Ya, bagaimana kita sekarang ini urusannya ilmu nutup ilmu. Ilmu yang nggak pasti. Kita ini jadi pintar atau jadi bodoh kita nggak pasti. Kita bisa memahami ilmu itu kita nggak pasti tau nggak? Masalah jodoh itu itu udah pasti dari tangan Allah swt. Bahkan sejak kita dijanin itu udah sudah apa? Sudah ditulis sama Allah swt. Oh pulan jodohnya si pulan, jodohnya si pulan. Tenang aja. nggak perlu kebat kebit, nggak perlu apa? Nggak perlu deg-degan. Apalagi yang akhwat ustad, akhwat lo udah lebih baik dari ikhwan. Tenang aja. Kalau emang ditakdirkan antum itu menikah, menikah nanti insya Allah. Gak perlu apa? Mengambil jalan yang yang haram dengan membangun hubungan yang hubungan yang yang haram. Antum juga yang laki-laki jangan tebal pesona. Ya, jangan suka tebal pesona mentang ganteng umpamanya, senyum senyum senyum ke sana kemari. Ya, kalau lihat lewat pondok akhwat gayanya di apa namanya? dibagus-bagusin dan lain sebagainya. Gak usah, mau ngapain? Antum di situ belajar, bukan mencari akhwat. Ya akhwat juga antum di sini belajar, bukan mencari ikhwan. Iya, Anda pikir cukup. Gimana caranya supaya kita jangan tergoda lagi dengan musik? Hancurin kaset-kasetnya. Hancurin kaset-kasetnya. Semua file musik yang ada di HP, di komputer, semuanya hilangin, hapus semuanya. Semuanya hapus. Ya, jangan apa namanya? Jangan ada lagi musik itu dia gitar antum punya gitar, hancurin gitarnya. Gak ada manfaatnya sama sekali. Jangan dikasihin ke orang. Hancurin gitarnya. Buku-buku musik, ya ya seperti biasanya kan di, di, eh, di kaki lima tuh suka beredar buku-buku musik yang punya lagunya salah satu musik terkenal ada kunci-kuncinya bisa belajar sendiri bakar jangan sampai apa jangan sampai itu menggoda kita lagi jangan sampai ya jadi jangan apa namanya terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat bahwasanya adab Allah itu sangat pedih selalu hadirkan dalam hati antum bahwasanya Allah mengawasi apa yang kita perbuat sehingga kita pun apa dengan mudah apa namanya melepaskan dosa dan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama musik. Dan ini larangannya sangat sangat keras sekali Nabi SAW kepada kepada musik. Hal mana yang lebih didahulukan untuk seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmu atau perintah kedua orang tua? Misal di pondok kita memakai jubah dan kerudung panjang, tapi tatkala liburan orang tua menyuruh untuk memakai kerudung pendek saja dengan alasan cuaca yang panas. Jadi lebih baik tetap memakai pakaian syari atau melaksanakan perintah orang tua? Ya, tetap pakaian syari lah. Tetap pakaian syari. Bilangin ke orang tua dengan pelan-pelan bahwa ini yang diperintahkan oleh oleh syariat. Jangan suruh apa namanya suruh pakai kerudung pendek cuma seleher doang diikutin. Jangan keluar rumah. Itu kan perintah yang tidak mesti dita, tidak perlu ditaati. Gitu. Antum sudah eh, apa namanya rapi, ya pakaiannya rapi, masya Allah. Kemudian pulang ke rumah pakai pakaian yang biasa lagi. Jangan. Tinggal bilang kepada orang tua, kasih tahu ke orang tua dengan baik-baik, bahwasanya ini yang diajarkan oleh syariat, ini yang disuruh oleh oleh syariat. Cuaca panas, alasannya cuaca panas bilang, nggak panas kok bagi diri saya, bilangin Gak panas buat diri saya, kan saya yang pakai. Gitu, gak panas. Kalau perlu, apa mesti pasang kipas angin dalam? yang nggak juga kan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah apa namanya sudah berikan uh, wanita itu kekuatan untuk apa? Untuk menggunakan kerudung, ya hijab yang syar'i yang menutup. Meskipun cuaca panas kayak apapun, Allah tahu tentang maslahat hambanya. Wanita itu harus ditutup, gitu. Gak ada yang kepanasan tuh, gak ada yang mengeluh. Antum lihat di Saudi, 50 derajat. Tapi pakai hitam. Hitam kan nyala panas. Biasa aja mereka. Gak ada keluhan sama sekali. Apa nih jilbab begini? Kita yang baru pakai jubah sedikit aja udah protes. Panas. Dan lain sebagainya. Hei, coba apa namanya dipikirkan bahwa perintah Allah itu semuanya maslahat. Perintah Allah semuanya mas, mas tak. kita sudah melaksanakan perintah Allah, jalankan itu dengan sebaik-baiknya dan tinggal beritahu kepada orang tua dengan cara yang baik atau melalui siapa ustadznya atau gurunya yang bisa masuk melalui apa kepada orang tua agar orang tua pun berubah pandangannya kepada kepada kerudung-kerudung tersebut. Ya, anak pikir cukup sampai di sini ya untuk persiapan sholat zuhur. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.